khairil mukhdubi alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatabaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Puede es que. standar noning bangunan itu afala ya tadabbaruna ana ta ora ngenangen sapa wong akeh ya ta'ammaluna tegese ngenangen sapa wong akeh Al-Qur'an ing Qur'an Wa malan perkara fihi kang ing dalam Quran rupane minal maani sanging pira-pira makna al-badiati kang indah. Walau kana min inti ghairillah. Walau kana diparil diandekan ana apa Quran min inti ghairillah umpama sangka liyane sisine Allah lawa jadi ini metu isopo ngake fihi ing dalam Quran ikhtilafan ing ikhtilaf ing paradok ing lafat-lafat sing bertentangan atau makna-makna sing bertentangan ikhtilafan klan ikhtilaf kasiron kang akeh tanakut don tegese pertentangan sing tanakut tanakut itu pertentangan sing gak iso dijamekno sing gak iso dipersatukan fi ma'ani ing dalam maknane Quran wa tabayunan dan jadi tabayun mubayanah makna sing beda banget fi nazmihi ing dalam urutan Quran. Terus ngaji pertemuan ini kalau badan rangno menyangkut lafat paling populer gitu, termasuk ayat ini paling populer tentang kalangan Islam. E, mereka begitu bangga bahwa Quran itu tidak ditemukan ikhtilafan nopo. Tapi sebetulnya niku masalah-masalah sing riyen zaman sahabat itu paling populer karena zaman Ibnu Abbas zaman tabiin ngantos zaman tabi'i tabiin itu bagaimanapun lafat Quran sing dohiri ikhtilaf nunggu kata sing masyur gini gumi, misalnya hari kiamat itu sama nak ngitung gitu misalnya ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin nabik daruhu khamsina alfasana berarti lima puluh ribu tahun terus Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udu Berarti seribu seribu napa? tahun. Berarti wonten 50 ribu tahun ada yang seribu tahun. Terus waqifuhum innahum mas'ulun. Wakifuhum waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka karena mereka akan ditanyai. Terus sebagian ayat fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalu dadi ana wala yaktumu nabwaha haditha berarti mereka gak iso menyembunyikan ning kersane Allah tapi di ayat lain dijelaskan orang musyrik itu wallahi rabbina kunna musyrikin bahwa mereka bersumpah di depan Allah ya Allah saya ini tidak musyrik berarti gamane mereka ya bodoni di ayat yang satu ada penjelasan bahwa mereka agak berani menipu walaktumuna wa hadita di ayat yang lain ternyata orang musyrik itu wawahi makunna wa musyrikin sehingga ada tasnifan mufrodan tasnif satu karangan yang detail yang spesifik cara bahasa niki untuk menjawab beberapa muhimul istilah ini kudu ngaji, kalau ngaji tak niati jihad tenang. Cara kula ngaji kepengen mahamno jenengan, kalau dosa. Kalau kepengen terkenal gitu, saya ngaji boleh ridhanya apa Mereka kepengen paham loh, cuman kecewa, ngagak kira rapati paham. paham. Terus orang ngaji yo dosa, malah nak orang paham rati terang loh tambah buyute. Dosa. Eh, nah, soalnya ngaji gue boleh ridhanya pangeran. Soalnya yakin wong alim di jalur sepuro langit bumi khatal khitan nopo fil mergane Quran iku kok ngono mergane apa ya mergane di tahun Jadi ulama-ulama peneliti Quran sing sing ahli akhwal sing ahli akhwal kula baleni mali sing ahli akhwal bukan ahli makol tapi ahli akhwal itu sederhana jadi kalau di kitab kitab ilmu hakikat kan ada masyaribul kaum masyaribul kaum itu materi materi masrob bukan masrob minuman fisik tapi masrob minuman apa rohani jadi orang kalau sudah menyatu dengan ilmu bahasa Arabnya apa masyarik sebagaimana istilah Quran orang kalau seneng nemen itu wa usyribu fi mul iya. ajla bi kufri wa tak dikti sitok sitok berama semaan pun roh lafat Quran makna ini nara badi lah kok nara badi sanut aku ben roh ke istilah persatunya bahwa masalah sing ora iso ditangani nek wis masyrok disebut wa usyribu fi mul ajla bi kufri bahwa hubul ijal seneng anak pedat itu zaman itu wis dadi masyaribul kaum Cara wong Jawa wis dadi napa? Sego jangan nopo hmm. Sego jangan wis minuman. Kowe dirasani wong kok daplek? wah sudah apa? Sego jangan. nih? ndak ada pengaruhnya itu jenenge masarik. Sehingga orang iman yang benar, mukmin yang sejati adalah mukmin yang imannya itu sudah yakli itu bidamihi wa asbihi wa lahmi. Imannya itu sudah mencampur dengan darahnya, dengan muhnya, dengan sumsumnya, wa asbi. Asbi wis bangsa sumsum, bangsa meteng -sum, sehingga di antara doanya Rasulullah kepada Abu Bakar adalah berdoalah kamu Abu Bakar supaya Quran itu di antara doanya itu ya Allah jadikanlah Quran ini wa takhlitahu bilahmihi wa damihi wa asbih wa mukhih wa sya'rih. Semuanya Quran itu menjadi bagian dari sudah menjadi darahnya, sumsumnya, kulitnya dan terus menyatu. Ini jenenge apa masyarif. Lha iku sing disebut kitab Imriti napa wong nek wis alim tenan wis usul tenan jenis fa usyribat makna dhamir. Usyribat wis dicampur. Apa makna dhamir isani maknane dhamir sa'an nggih lafat annahu sing neng fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi annahu iku dhamir sa'an sing maknane la ilaha illallah. Lafat la ilaha illallah resikonya tinggi, kuatir nak la ilaha ke mati. Sehingga orang sempat illallah. Sehingga toriko sebagian toriko sing masyur ke sebagian toriko tijani nah, satiri satiri ya nah wiridan buat tenda ilaha itu tapi hu hu hu hu hu iku makili annahu teng gambar lah alhamdulillah jamaah mau rai ha hu ha hu saya ngalem kata sekolah paham tapi ramelo toriko ya era ra karena kena saya saingan mbek mursite <laughs> malah rivalitas malah fitnah malah roh aku tekan cucuk kulo malah geger bek mursite malah repot. Anut terus kadung alim ora oleh anut wong paham. Ya? orang anut mari som sombo Jadi wis wis ngono ae wis. Tapi ini ku bener, onok bener deh. Piye-piye, domer sa'anu tradisi ini Quran ketika nerangno gati Allah subhanahu wa ta'ala. Wong alim kados kula niku ngerti tenan. Kula niku mboten niki tahadus ben sampean yakin. Ilmu iku kudu dikandhani. Faklam, kamu harus tahu. Jangan sampai Allah bilang tahu, kamu bilang Faklam maka ketahui, kowe wani jawab ngarep Allah, saya tidak tahu Gusti. Nah, Allah ngendikan faklam, kowe kudu anak alam. anak alam terjemahnya ya kurang alim, kurang ngertos. Cuma kan berarti beda-beda. Nah, iya, tapi kudu anak alam, kira oleh takut pangeran umuni Lah. Mutawadu tapi geblek jenenge. banyak pangeran. Mari kita takut pangeran marbuka muni tahu sekali Gusti jenengan pangeran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus tenggene surat sing paling terkenal saat dunia ini surat ikhlas niku nggih kul huwa Yo ya, nanti terjemahan atau nahwu nggih kul huwa huwa itu domir sani domir sani domir al mufassar bi jumlatin ba'da e dhamir sani ya, apa ad domir al mufassar bi jumlatin ba'da domir yang tidak ada maknanya yang makna jelasnya menuntut jumlah setelahnya atau dijelaskan oleh jumlah setelah. Intinya pertama kali ayat atau surat turun fit tauhid juga gitu bersaan. yang paling populer di pemimpin tahlil bil fa'lam annahu ya pakai domir romsa lalu ana tore kok nak ngurus yang penting domir sa'an. lalu ana sare wow hu hu hu ora wiridan orang lain ilaha illallah. Ya apa-apa kok tiru. Paham ya? Asal ke terserah jadi lucu. Ya, nak macamnya karo nangis kan gak lucu. Semari lucu kan macam begu Nah, cara kan. nah, ya mungkin, ini iku ya mungkin. Mergo Imriti mbak, senajan to beli orang nahu, karena orang nahu dulu ya rata-rata wong alim wong usul. Wong nahu geblek akhir-akhir ini. Aduh, Rian gesek nopo fa mana makna dhamir isani. Wong nape apik tenan ini atine awake kabeh wis dadi masrok, wis menyatu ambek domirus, syani. Dhamir sing ning faalam. alam anak to dengan saan sing ning kul huwa Allah iku dura mergo huwa ning kono iku nak kowe muni Allah ahad ra makili sak ayat urung tuntas sifat Allah Allah huwa ahad Allahu somad ana jumlah kedua terus lam yalid walam yulad kok mau papat lima bu gak buatan surat kulhu papat tuh sekawan masa mau tenang lima atau papat bet Sekawan. Kawan. ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Elengku liwo, papat Kawan, ya? Berarti kalau anut wong Syafi'i betul. kalau cara Syafi'i bismillah ku ayatun minggu di surah. Tidak kowe elek kok liwo. Kowe elek ku liwo. Kalau niku nopo ya? Syafi'i sentris jadi nopo nopo nopo, ya. Wae Syafi'i napa sentris kalau dadi terlalu Syafi'i. Eh, karena saya itu Eh, menafsirkan Quran itu jarang nganggo kitab-kitab tafsir mboten kula gadah kitab menapa. Eh, tarif Syafi'i Siti Karang Imam sinten niku Bihaqi. Ya sanggepe papat. Bismillah berarti ora ora dihitung betul. Bismillah ora dihitung. Nah, cara Imam Syafi'i jelas nih fatwa ini fatwa ono wong diorder disewa semaan kon maca ning kuburan. dikei dhuwit. 1 juta misalnya. Niku nak orang macam bismillah aku ora berhak nih wakaf Perkara ini berarti buat satu ayat setiap surat Coro macam berapa? Iya gitu gitu fatul Kok korupsi satu ayat per surat. Berarti korupsi biro satu telulas ya. Mau 14 orang mungkin baru akan gak. Ya buat baru akan. Rai lengah aku lah Quran beku. Iya. Lah Quran 114 ya berarti korupsi telulas. Nah baru akan musmalah tampok. Bismillah. Berarti 114 kalau ya, serang arah kayak mikir, tak jamin. Jadi nak domir saan, Iku kan nak maknani kan ad-domir al-mufassar bijumlatin badai. Berarti kena menihu justru makili semuanya empat ayat iku ya Allahu ahad, Allahu somad, lam yari wa lam yulat, wa lam yakul dan demi Tuhan yang seperti itu. Nah seperti itu ya yang seperti itu terus al mufassar nah, kalau dengan ayat fa innaha ay fa innal kisah fa innal waqiah. Ya, fa innaha ay fa innal kisah kejadiannya wong ngene lho nganti wong kafir kok gebleke ngono. Diterangno ora paham-paham. Fa innaha mergo piye la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati Jadi fa innaha ay fa innal waqiah atau fa innal kisah fi sya'nil kufar bahwa hakikat kafir adalah mereka lata malam. Iku ya jumlah nopo. Nopo domir nopo? Sah. Jadi domir sana eling eling ya. Domir sana ad domir al mufassar fi jumlah dan Itu wong udah dua domir. Lah domir sana ini kurang kriteria nih. Yes ya pokoknya ngono. Nah karena lafat Allah itu sering didomirsaan kan di Quran. Tak contohno loro kurang akeh. Misalnya tak contohno kul huwa rabbi. Ya mesti orang langsung kul Robbi, kul wa Robbi. La ilaha illa alaihi tawakkal tu wa ilaihi yudi Berarti balik nah tara. Kul huwa ta Allah, iku Robbi. Pokoke yang domir se Kadang domir saan, kadang domir koi. Pokoknya bernyebut Allah iku huwa se Jadi misalnya tengah akhir surat hasyr huwa Allah. Lah terus huwa iku balik ini ndi nomar marjek. Engko aja naku-nakunan, naku-nakunan kudu domir kudu marja. Iku sana naku-nakunan iku wis pokoke ngono. Jajal kan surat kasir gua wa terus gua berujuk nuning di Jajal. Ya orang ono rujuke wong ngarep-ngarepe masalah gunung ajur apa kono lah. ngarepe law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aytahu khashi'an mutasaddian amil khashi'ah. Ya pokoke gua utawi sing duwe sifat sempurna. Iku Allah. Allah la ilaha illahu alimul ghaib wa syahadah huwa ya utai Allah. Sing ngene ku mau iku Ar-Rahmanur Berhubung Allah sering diterangno karo domir yaiku rupane huwa. Huwa nak cara tajwid nak wakaf ya hu wong disukun wawune. Akhirnya ana toreko wiridane ha hu. Ha, Nah, Alhamdulillah sing melok ya ora paham, sing kuwadoh ya ora paham. Akhire ngritik toreko Ya goblok sing kritik ya goblok. Sing dikritik ra iso nerangno ya goblok bisa. Kowe luwih goblok. Mergo ngritik tok pahame lagi saiki. <laughs> tambah goblok meneh, tambah parah. Ibu-ibu alim jebule terlam, terlambat. Melek meneh. Karuan sing goblok jujur. Ini ibu-ibu pinter jebule. Ya, tapi Allah gue manusia mulai di iku ya ibu pinter. Jadi aku wis ya biasa aja ora orang Ora menunggu. manusia. Sekunane kuno jadi Imam Syafi'i wong bodoh nak di pinter seneng. Jadi wamin sarofil ilmi termasuk mulyane ilmu ya wong ra pinter nak di pinter. Seneng. Wong rapati pinter di goblok. Gak gelem. Paham. Ya? Nah, karena Quran itu diterangkan dengan domir sa'an Allah, Quran, Nabi Muhammad Iku mulane, nak ono ikhtilaf, itu saja gampang Iku Quran itu kudu teliti sejarah, umur iku telu likur nopo tahun Nak telikur tahun, mulane jarai Ibnu Abbas gampang Kiamat itu ada beberapa fase Kurang ada. Kiamat itu ada beberapa fase. fase. Saya punya kitabnya Muhimul Ikhtilaf dan itu rata-rata sanatnya sampai Ibnu Abbas. Kiamat itu ada beberapa fase. Ada fase di mana orang kafir itu masih bisa ngomong wallahi rabbina ma kunna musyriki. Ada fase di mana wis pokoke al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aidi. Ya seperti itu. Juga ada fase sing ijek iso tukaran dhewe. Misalnya waqalu li julutihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kullasyai'i wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi Mulane apal Quran, nak apal paham. Nak paham ngaji, aja mau atine atos tok. Wis mung ngaji ngaji ya ibadah. Ya, tapi jadi geblek, piye-piye itu terus kue duwe teori. Karo nak kue gak ngaji terus lugu anut ulama gak apa ora ngaji tapi geremang-geremang di teori dhewe. Semari masalah itu duwe teori dhewe, kena raine wong ora ngaji terus gak duwe teori dhewe. Mana datine atau perkara ini mesti di teori dhewe. Aku jajal wong sira tau ngaji. Ora tau ngaji bendino maca Quran terus alasannya semua ibadah paling gede ku maca Quran. Mana ada Nabi dawuh ngono. Wong Quran dhewe dawuh ngate Quran ya baru napa ayat. Lu nadene terus terus terus gak apa-apa tapi ora usah ngomong ngono, terus ngono ae. Nak lali Quran dosa malah apik bener, mancen terus ben ora Tapi nak darah darani seneng Quran ya ngene iki, ora penting ngaji tafsir terus isi ibadat. Nabi ora tau ngendikan ngono. Nabi jelas Quran dawil ya dabaru nopo. Ah, ya, ya. Lah tapi kita dabar terus ra tau ngaji lho materi ini apa kita dabur ora apa. Kowe akalam akalem dhewe ora Lu tak dabur rak ngene, kowe apal Quran terus dari sekian ayat buat perbandingan tak tabur. Tapi nak kowe misale wong fakir apal Quran terus tak dabur, yo tak dabur pikiranem dhewe ora ono materine kok tak Tak piye. Tadabur ayat ora ana ayate ora ono kok. Wong ayate mung sitok tok terus dianalisis. Lu ciri khas analisis mukobala, mukobala itu satu ayat dibandingkan ayat yang lain. Lan apa lemu sih toh mukobala ini? Yura ya mukobala kang jenis cek sinau, cek mutadiin gue jenis cara sekolah mlebune mutadi Mutadiin, urung sanawi ini jadi ya orang alia. Itu masalahnya seperti itu. Jadi ada fase di mana orang itu masih berani bilang wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ada fase sudah al yauma, makanya Allah dewe kan al yauma saiki lo lagi naktimu. Berarti ada hari di mana belum dinaktim. Berarti masih iso kecang cangkeman. Lalu jadi Ibnu Abbas kiamat itu ono beberapa fase. Ada fase sing cek wani ngomong wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ya ono fase sing wis ra iso omong mergo wis dinaktim. Wahakada dari Ibnu Abbas kau yang ini layak talifu alaikal Quran wis yo. ojo geman Quran jadi ikhtilaf ningku. Arafam Ora paham tak kok aku jare Ibnu Abbas. Kok iku wong peneliti Quran yo amatir lah. Ini terus matur Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas saya ini baca Quran kok menemukan beberapa nopo ikhtilaf terus dia menyontohkan beberapa. ini bejo kok tak kok Ibnu Abbas. Cara tak kok kue kita yo ngono. Wah, malah repot kan. Perkumpulan beberapa orang goblok sepakat Nak ning Quran iku ana if. Wong ngantul mergo cara lahir hafid, ora ngajak geblek bar. Lho karwan goblok ora dicurigai bener. Bawa wong nyongkone alim fikih, wong ngandel. Mana masalah Quran itu paling sensitif. Lho sampean mbek kula panik kula lho, Kang. Jangan kira saya baca Quran itu panik sampean panik kula. Karena saya tahu betul masalah yang jelimet di Quran, lebih panik saya. Tapi saya harus mengutarakan ini karena ilmu. Ilmu itu kalau nggak diutarakan jadi mati. Faham ya? Jadi Quran itu diturunkan terlalu likur. Nah, itu analisis sing e, muhtaliful ahwal. Lana analisis sing ikhtilafan sadi dan tota bayunan yang masalah fikih gampang. Yaitu dianalisis secara nasah nopo manso. Faham ya? Misalnya Ono ayat di mana dulu iddatil mutawaffa anha zaujua. Ono ayat iddatil anha mutawaffa anha nopo zaujua. Orang ditinggal mati suaminya itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Itu pernah ada masa mang iddah itu setahun betul. Kemudian dinasakh walladzina yatawaffawna minkum. Ayatnya padha persis wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur Lah kalau itu mang mau tidak mau harus nggak nggak mukhtilaf nggak ikhtilaf misalnya hadil ayat qoblal hijrah hadil ayat misalnya badal hijrah atau hadil ayat fi awalil islam hadil ayat fi wasatil islam yo tapi cara dohir ya muhtalaf podo-podo wong tinggal mati ya apa si tok jari idai setahun si tok jari empat bulan sepuluh dan itu banyak sekali misalnya iman nyangkut kiblat tapi datang kiblat ketoro Nah tentang kiblat itu buat nanten mansus sejelas ayat kiblat. Karena istilah ayatnya jelas misalnya saya kulu sufahu minan nas ma wallahum ang kiblatihimul lati kanu alihah jadi jelas. Nanti orang-orang bodoh itu mau mengomentari kamu Muhammad, kenapa sih harus rubah dari kiblat yang sebelumnya? Berarti ini jelas ada kiblat sebelumnya dan ada kiblat kekinian. Paham tidak maksudnya? Makanya tidak mungkin ada ikhtilaf. Seperti itu tidak mungkin ada ulama khilaf. Karena ayatnya jelas, nanti mat kamu akan dikomentari kenapa sih harus pindah kiblat dari yang semula menjadi yang terkini. Berarti urutannya ayat terus ketok ini ada nasa manso, ada al kiblatul ula, jadi ku baitul maqdis atau baitul muqaddas. Jadi 16 bulan atau 17 bulan. Ke 16 ke 17 ya podo cara wau cara falak. ke 16 7. 16 3 bulan ya wong darani 16, wong karek tolong wulan naik Ono sing darani 17, wong piye wae sing tolong wulan wae sing 17. 17. Terserah ulama eh di selera sing piye pokoke. Lan kabeh ahli riwayat itu sitata asyara syahron au sabata asyara. Lan ngaji ben gak sombong. Masuk ke khusuk lah, mungkin kalau khusuk di bang aku, tapi nak fatwa ngawur kowe. Mana sadar tobat, fatwa itu riskan. Fatwa itu dusinan. Kulo nganti ra kober seneng urip. Kulo nu sering duwe tapi ra iso seneng kok yang mergo mikir ora. Nah, sampean di duwe ora tetep seneng banget kan karena ono sing dipikir. <laughs> seneng banget cara urip sekali di duwe iso lo yo iri. Ngono wong di duwe iso seneng banget kuwi iri. Kok iso? Nah, kulo ora iso. Wong kerjanggal wek sak ayat terus berhari-hari mikir. Tak goleki tapi tak golek nasae sampai jadi ikhtilafan kasiro itu harus dijelaskan ulama. Kalau ndak itu di Quran ada muhimul ikhtilaf. Kalau balik ada muhimul ikhtilaf. Sesuatu yang secara lahir, sesuatu yang secara lahir melahirkan apa? Ikhtilaf. Nah, itu ngendikane solusi ini itu ono ahwal. Nggih solusine ono apa? ono ahwal. Makanya kayak hikam tuh kalau ngarang kan Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayunin. Berarti kalau Allah memilih orang yang dia kehendaki, berarti makomai majiduk mang diambil, orang itu diambil, orang niat soleh lah, ambil Allah diambil, tahu-tahu soleh. Gak ingin jadi wali sama Allah diambil dijadikan wali. Gue penak mau Allah yang milih. Tapi ada orang yang untuk baik itu harus ikhtiar. di ilaihi mayunib. Yunibu itu fi'lul abdi. Jadi dia karena banyak inabah, banyak wiridan, terus diambil Allah. Berarti orang baik ya ada dua, ada yang memang diambil. Seperti Nabi itu diambil, walam takun nubuatun muk tasabah. Nabi itu tidak pernah ingin jadi Nabi. Justru itu Nabi bener. Nah, kepengen kok jubang malah ora. <laughs> Paham ya? Jadi sing jenenge Nabi sing ora kepengen. Nah sing kepengen kok musedeng malah ora sono hitung-hitungane nak populer dapat sekian untung sekian. Nabi syaratnya kudura kudura kepengen. Mulane sing dadi wali kudu ora kepengin ra iso ke maca wiridan sakmene dadi wali. Tambah ra ikhlas ngene ku jenenge tambah ra wali-wali. Syaratte wali ku wis pokoke saleh ora kepengin dadi Mulane Allah nak nyifati Nabi wa ma kunta tarju ayyul qa ilaikal kitab. Mak kowe ora tau kepengin dadi entuk Quran. Ora roh kowe mbek aku. Paham? Mulane kula nu roh tenan nabi palsu ora ora usah ngenteni fatwa MUI. Lah konten tenan mbek napa? MUI. Mau ini cek mikir se. Fatwa perkara ngono kok mikir bareng. malah pe dialog bareng, malah repot kabeh. uang wong nak cek Quran suwi, terus seneng tenan be Quran. Iku ngerti tenan, ciri khas Nabi ku wow, Allah ya stabi. Memang Allah yang dua inisiatif, dua irodah mengambil. Jadi disebut wama kuntah tarju. Kamu tidak berharap ayul ko ilegal kita. Kau yura ya kepengen mak, ujuk-ujuk kepengen toko Quran. Tapi awal-awalnya kafe walakin rahmatam mirrobi. Memang diambil oleh rahmat Allah. Terus ono wong sing lewat liwat ikhtiar. Wa yahdi ilaihi mayunibu eh anaba yunibu inabatan fal inaba fi'lul abdi. melalui terus hikam darani hum asalikun. Mereka ini orang yang salik, yang berproses Sing sitok iku majdud mang ditarik, diambil. Lha ora iso dilawan kan ngomong diambil ora iso dilawan. Kangelan zaman ngomong. Sentak utekem wis kang. Wong kok ngelamar wong keramat. Ono ora wiridane ya biasa, ibadah biasa. Bar salat ya rapati wiridan tapi keramat. Ki wiridan ben nandingi ya ora iso terus dipilih kok. Apa mbok tandingi. Malah ki dianggap rivale kekasih Allah malah malah bar kan. Celek saiki wong gak penyanyi kekasihku malah loro. Lah iku ana hukum. jadi wong kudu ngerti. Mulane ciri utama hadis mbek Quran ku ketok nih. Neng hadis-hadis Nabi ketika roh malaikat Jibril nyongkone malakul mauti. Ya. Sampai Nabi udur wedek kuwaget tenan. Mergo roh. Saking derdeke panike ngendikan zamiluni zamil aku kemuli. Terus mbek Khadijah dikemuli. Mergo ora roh. Dadi ciri khas Nabi juga roh disebut umi-umi ke ibu-ibuan nak roh sing anak ya takut. Jenenge napa? Umi ke ibu-ibuan. Lah saiki dadi Nabi tenang jumpa pers. <laughs> dadi wong alim roh tenang wis ora mungkin, Kang. Mulane ngaji kuwi ben roh. Ciri khas Nabi ngene iki. Delok nek hadis-hadis. Faroja'a Rasulullah yarjufu bawari ribuhu. Eh, jawab rihu. Nabi mulai ku dredeg. Karena gimana selamat tuh ngaji. Jong rasa ibadah bener dewe. Mungkin sampean gak aku kusok sampai ya. Tapi nak fatwa ngawur sampai ya. <laughs> ngawur ya kan aku ngawur ngawur fatwa ngawur tenan parah so. Tapi bojo gedhi iki ku menawa wong saleh, Tapi aja nut fatwa, fatwa itu butuh ilmu. Nggih ya, fatwa itu butuh napa? Ilmu. Jadi paham ya, wong nek ngaji Quran tenanan ngerti ciri utama Nabi wa ma kunta kowe iku ora roh, ora arep-arep berhubung ora roh ya ora arep-arep. Roh malaikat yo ya wedi tenan wong Nabi ku umi. Ngodelok Nabi ketika dikokop Jibril kan waku kaget. Iqra ya Muhammad, ma ana di Quran aku ora iso maca. Pun balik Iqra ya Muhammad, kowe maca sampai ping 3. betul di didekap Jibril, Terus Quran dipaksakan nona ngati ini, disebut inna inna jam'ahu wa Quran. Sedalah Nabi spontan bisa mau coba sih. Tapi tetap rafahan. Sehingga beliau pulang waget tenan sampai puani. Sampai Dawi Khadijah. Kalla la fisika wahu abad jadi jadi Jenengan Jangan rasa susah ora bakal peristiwa udah dadekno jangan inong ini. Malah sing ada di Khadijah, sing paham Khadijah. Karena Khadijah baca kitab Taurat dan Injil karena dia punya paman yang ahli Taurat dan Injil. Nabi ini rafa. Saya ikut wong kaku Nabi kok paham. Terus jumpa peres wawancara nantamu debat. Wah itu aneh kan cara wong kaling kutu kulo aneh tenan. Nah itu mau golek objek kan jadi paham ya dadi kutu ro. Paham ya dadi mulane aji Quran tenanan. Jadi muh muhimul ikhtilaf mungkin ilmu-ilmu ikhtilaf nak teng akhwal gitu jawab berfase-fase nak teng gini ahkam roto-roto masalah nasab masuk jadi yang geron ikhtilaf fil Quran kok fil akam roto-roto masalah nasab masuk ya ono lah ilmu ini usul fakir in am kanal jamu jumi abina kuma mana alam mungkin berarti masalah nasab ah sekarang usah ngaji dek malah pusing rora ini usul fakir wis lafdul am wa lafdun sing yastagriku jami afrodi lafdul khas sing maca ya ora paham. Mergo sing maca ora hafal Quran dadi iso nerangno tapi iso nyontokno. Rata-rata guru usul fikih agak hafal Quran dadi mau ora iso nyontokno. Pokoke cung ya lafat am sing yastabriku jami'a afrodi. Pokoke kabeh mlebu. Bariku diterusno meneh. semok modal watuk terus mulai. Terus aja mulai. Iku apa-apa, dan ulang usul peke kok ngono iku. Lah sing ngaji yo sing aras sekolah, wis cocok ae pokoke bangsa mulai wis. Penting nang bar nang wis. Ah wis. Parah. Tapi sampean yakin tak marahi betul nak fatwa. E. Kowe ora oleh kan. saya nek dadi wong saleh-saleh ora usah fatwa. Fatwa sensitif, jelimet. Napa? Jelimet. Tapi kita sing roh Quran ngerti, tren-tren nabi asli orang ngerti. Nabi Muhammad diketemu pangeran wa ma kunta. Juga ora rata war parap. Ayul kok ilegal kita. Kowe ora tau parap untuk wahyu untuk kita. Kalau mereka war parap, seng sing men dadi wali ya kepengen wiridan suwi, go tasbih gede-gede. Terus golek nggon sawangane sepi, madak madak mbek Nabi ning nggon nopo, Sepi terus cerita-cerita nopo putih-putih, Dengan cerita serah nopo, Putih-putih. Kok di umat goblok-goblok jare anut Nabi di umate uang goblok-goblok. Nah iku goblok tenan. ternyata kok madak-madak barang rapodo padha. Parah. Paham ya eling eling ya. Melane pangeran nak ngitung nek mati nek kajing Nabi dielingno. Mat kok roh ceritanya Nabi Musa. Padahal kowe saya ini wa kun kunta bijani bil korpi id qadaina ila musallam. Dibaleni meneh kun ma kunta bijani bit tur. Jadi kan Nabi itu welengno tenan. Mat kowe kok wani cerita tentang Musa ketemu aku? Apa pas iku kowe ning Gunung Tur? Mboten Gusti Roy ya tak jenengan kabari. Mat kowe kok wani cerita nak Musa atau minggat atau macem-macem. Tau lunga ngene-ngene apa wa ma kunta bijanibil qarbi. Dielengno mbek pangeran. Iku nunjukno nak wahyu bener-bener wahyu karena Nabi itu tidak sahidul kisah, Nabi itu tidak saksi kejadian. Saiki itu uang lu kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengenai kulo nurau sama ketemu sama nasi ini ngelu iya, yakin. Cara yang perintah pengenan mulang iya, yakin. Kulo ora kuat ketemu. Sama naro rasanya jadi lama jadi lama ketemu uang ngeluh. Tapi wajib mulang, gak loro tapi. Ya wis akhire ngene iki dadine. Mula ngamuk, mula ngamuk. Dadine ngene iki. Tapi ora dibenci lho, Kang. Ora dibenci. Ya, maksudnya kelebihan ulama gak di ghil, mboten kada apa? Ghil wala taj'al fi qulubina apa? Ghillan lillah. Mboten mboten kada. Tapi ngeluh duwe gak maksudnya ngeluh. Duwe. Jadi paham. Ya wajar kutuku yang ketemu kowe kutuku. Jadi kudu ro kan. Mergo iki ciri utama Quran. Mulane Quran itu nak rano ulama, piye ulama itu sing paham Quran. Paling tidak misalnya ulama itu nomor siji familiar semua ayat Quran. Karena ini yang nanti untuk pembanding sebagai muka Kedua alim usul fikih. Nah fikih karuan mang itu syarat utama. Minimal fatumu ini ngelotok lah kamu. Farun muhimatun Botati matun, botiti matun, gak ada guru mu macamnya opol. Semoga aku nganti kesel, guru tuh mati matun, <laughs> sampai orang takok, gus bener tati matun, botiti matun. Lah mu sopo? Alih Gus. Malah enak tuh dipilih Andoro, orang <laughs> ngene kok geger. mereka Quran itu mesti ana muhimul ikhtilaf. Ini aku mau, misalnya contoh yang paling gampang ana walayat sa'alun tapi anak nyata ana ayat waqifuhum innahum mas'ul. Yo ya, ana ayat mereka wani bodoni wa wa rabbina ma kunna musyrikin. yo ya, ana masa al yauma nakhtimu ala Yo ya jelas ono masa bodoh nih kang ungdur ke fayaftaruna ala wahil. Yo ono iftira. Lah iku mergo ono fasene. Ono nafkhatil ula iku wong cek wani bodoh. Ono nafkhatus saniyah wong wis dimulai naktik, Ono nafkhah sing wis ngarepe pangeran, wong wis ra ngomong yo ra iso bodoni, anane kok iso ngomong ya, ya letani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya, ya tu kuntu. Mulane disebut ning ayat liya sebut itu yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul law tusawwa bihimul ard law tusawwa umpama den padakno bihim eh bil kufar apa alar di bumi iku ana ulama sing ngartekno mereka itu kalau terjadi hisab akbar itu sangat ingin kalau mereka itu sama persis dengan ard jadi tusawwa itu sama kata taswiyah taswiyah itu maknanya sawa hum wal ardu sawa kalau hum wal ardu sawa artinya menjadi turok menjadi Yo pinter tenan ulama itu tak kenang. Kan ono ulama sing manani lautu sawwa bimul arut ketika hisab mereka kepengen dipendem ning bumi. Wah itu rodok keliru mas, aku bener sing pertama mur, rodok pinter sing pertama mur, angen-angen pinter. Pinter itu perkarane tusawwa maknane taswiyah, taswiyah maknane dipadakno. Berarti kalau mereka ingin disamakan dengan arut, podo-podo jadi arut, Jadi arut kurang seru kang nak ajur mumur. Sing ajur mumur itu turab. Mulane ya letani kuntu turaba. Iku padha mek manane lautu sawwa bimul. Oh, tak wari lugot sidik-sidik bendong kowe lugot Quran ini ternyata padha be ayat iki. Nek ana ngaji ning kene gue pokoknya sing apal yo ya siap yo ya siap gremeng. Sing rapal yo ya siap gremeng. Maksudnya sing rapal gremeng perkarane ayat-ayat kok kabeh asing. Nah, kula nanti takok iki yang kurang ajar. Saking asing mbek takok nang ngene, Gus niku Quran tak hadis. <laughs> Kowe kowe selama nyaran tenang, <laughs> Saking ratamu ngaji Quran nganti Quran mek hadis ora ora bedane. Ngono iku iso maca kitab pedhelom ya Allah ya Allah. Dadi nganti ra roh polane khase Quran mbek napa? Polane khase napa? Hadis. Lumayan sampean kan roh nih tok. Jadi pantas lah. Jadi Quran ambo teliti mesti podo. Jadi ya letani kuntu toroba yo nih podo lautu sawwa. Jadi di makna iku lautu sawwa umpama den no disamakan bihim ebil kufar wa ardu bumi fakanu hum wat ardu sawaan ekanu turoban kalau balik malah kanu hum wal ardu sawaan artinya kanu turoban Mohon paham tuh saat ini. Wis pokoke si toh, penuh ngaji yang paham sitok. Sesuai orang mati ya untuk akeh. Tapi ra untuk terus kadung untuk akeh. Paham gak? jadi gampang gak? nak ono muhimul ikhtilaf, gak? nak ono muhimul ikhtilaf. Sesuatu sing lahiriku istilaf iku ikhtilaf. Iku artekno bahwa itu beberapa fase, gak? beberapa nopo? Beberapa fase. Lah beberapa fase iku ono wong ijek wani bodoni pangeran. Paham ya? wabohi wawahi makunna napa? Musyrikin. Wawahi rabbina makunna napa? Musyrikin. fase sing wis al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna napa? Iki gitu, semacam macam. Ya ana fase wis raiso iso ngomong ya ora iso jawab, mau anane ya letani. Paham gitu ya? terus niki jelas gitu dadi walau kana min tiwirillah lawajatu fi ikhtilafan asira. Lah yo umpama cara lahir ana nggih jawabane wae kados dawuh sinten Ibnu Abbas. Anak ben sinau dhewe ya sinau. Apa nyileh kitabku. Mbok takok lemari tok. Kok kae minyak tok mbok anggap jimat malah. Kitabe nangis, kitabe napa? Malah repot. Satu order ngono. Terangno ikut tombol mateng. Damai. Angel. Ya wis enak mesti bener ya karo. lagi nyilai malah menerkipi rekipi. Baru kamen golek kamus. Bariku ketemu kancane cocokan padha raro. Ah malah ra barbar. Malah ra barbar, malah repot kabeh. Wa idza ja'ahum amrum minal amr. Wa idza ja'alan ing dalem nalikane teko hum ing wong akeh, wong akeh ya sapa wae, apa amrun. Mun tertarik melok tarekah sing hu hu. Yo nek yo tak beat. <laughs> Saling mursyid ra trimo di murat kue bareng. Sekrama ini. Tapi nak teng Madiun wadah toriko toreko satorian kan. Ada teng Cirebon gitu kok. Di manjer mutabaro, di antara toreko mutabaro Satoria. Dengan memberikan Naksabandia, Khalidiyah gitu gitu. Naksabandia terus wonten nabo Qadiriyah, Tijaniyah, Satoria, terus Dasukiyah macam-macam. Teng Indonesia niku kadang toreko sing bener. Kemudian itu yang disahkan itu saja ada berapa? 30 lebih ya. Alawiyah. Ah, Alawiyah ya ada lah. Nggih kalo seneng mawon. Tapi kalo seneng seneng seneng pahami Gitu. Nah, kan derek sakake murside maksudnya kan gue malah repot kan. Tapi kalo hormat, kalo hormat. Jangan kira kalo orang, kalo hormat ya. Cuma nafat fatwa nggih kula mikir Mas nak cocok ya anut nang boten nggih boten. Independen gitu. Ya itu bukan karena sombong, memang aturan di usul fikih gitu. Laisa li alimin ayyukal lida aliman. Ah, memang nggak boleh orang alim ngikuti orang alim lain itu bukan karena sombong etikanya seperti itu karena kalau semua orang alim harus ikut nanti ilmu itu tidak banyak tidak banyak pembanding misalnya nggak apa-apa suatu saat kau alim ngerasa alim kau aku nggak apa-apa kamu fatwa sekarang saya beda dengan Gus Pak menurut begini nggak apa-apa kalau gak ikhlas asal materinya sudah babak ya sudah imbang kalau Imam Malik itu kan di murid Imam Syafi'i suatu saat Imam Syafi'i ngerasa alim dia ya fatwa apa sekarang saya cabut baju Imam Malik Imam Malik ya bangga seneng aja di murid alim iso fatwa. Sitok wong ikhlas, sitok wong biasa kan, bukan masalah. Nak kesusu minggu depan wis muni menobatkan diri. <laughs> Oke, jalanin tandingan gak masalah. Ulama di biasa kan. Sopo sing ora Imam Ghazali murid Imam Haruman? Tapi mah Haromen orang kapudu itu popularitas Imam Sinten, populare Sinten, popularitas Imam Sinten. Haromen itu tenggelam memang Gus. Saya Imam Haromen tahu ngeluh. Lili, gue terkena banget ini aku mati ya kena. <laughs> Mereka dominasi fatwa Imam Ghazali itu menenggelamkan Imam Haruman itu zaman cek suka. Tapi siapa sih ngaruh alim Imam Haroman, ngaruh alim Imam Malik. Imam Malik apa udah nenggelam lo guru nih, yaitu Ibnu Sihab Az-Zuhri. Sopo sing raro alim Ibnu Suri, mulai tenggelam ya gara-gara populer Imam Malik. Jadi nggak masalah kan. Apa war minggu Arab, orang minggu kas. Ora apa-apa. Gue statement. Gus Bau macane paling lagi tobari Ibnu Kasir. Wah, aku semua cuma gafatar. <laughs> Jadi ada madhab yang dilewatkan Gus Bau gak masalah. <laughs> Saking ahli ini dengan, jadi oleh mereka aturannya dan lain sali alimin ayu kolida mereka fatwa itu mesti orang mirip ya nak podo ngalime mesti mau tapi yang tidak nas loh tentu fatwa itu tidak akan masuk wilayah nopo nas nas itu kotiu dilala fatwa itu di mafhum ya fatwa itu di mafhum di mafhum kalau mafhum itu memang kayak iya kayak enggak Misalnya ada orang rata-rata ulama kan berpendapat sholat jenazah itu jenazahnya harus di depan. Wah itu ulama hanya bilang hakada wajat nal aslaf. Agar sholat jenazah ya yang majite nengar. Ya, wis ngono. Tapi ulama darah ini ning nengar pura wajib ning guri ya ora Memangnya dia imam kok wajib kok ngarep. Cuma <laughs> wajib kok ngarep imam, Mungkin jenazah ora imam kok wajib nongko. Nomor loro alasannya sholat gaib. Sholat gaib majidnya kok guri. Misalnya sing mati wong Surabaya salat kuteng mriki mayite ning ngarep lagu. ya tapi yo yo ono lama ngomong ngono yo ono. Jadi sholat jenazah gue ngarep, wis umume gue ngarep, gue ngarep. Tapi aja darani syarat saya sholat jenazah. Mengenai rata-rata lama darani, kenapa jenazah gue ngarep? Wis ngono, di sini sini nak sholat jenazah gue ngarep. Tapi anda secara disiplin ilmu jangan pernah bilang itu syarat. Karena anda bilang syarat itu geblek, berarti so, ngajite bodoh karo imam wajib kok. Lagi sadar tuh gue, nak ngono gue syarat. Paham ya? Jadi uang kudu disiplin. Lo soal mayat yang Arab yang Arab, tapi gue jauh terbersit gue jadi sartu sih hati sholat. Biar biar gue raimah, raimah gue wajib. Lha iku iku jenenge mafhum. Maksudnya iku jenenge iku ulama oleh polemik. Mana kula nak salat jenazah nunggu wis tewenang ae. Pemenang ada debat nak lanang itu kudu gak rawar bunda, anak nak wedok gak tengah ya. imamil, itu. Miringnya itu. Wis macam-macam. Ah, gula tenang aja ngarep buri sike. Tak Tapi memang kalau kesunatannya gitu, kalau wedok nih tengah. Lo gak ngasih di daerah Jogja, sebagian daerah Jogja itu memang ini gitu loh. Enggak, enggak. Temen, temen, sing jalur gitu, sirah. Sing jalur gitu. Nah, temen kan lor. Gak gak. Nak lanang nih. Gandri cerai gitu loh. Gandri. Sebagian aliran tak kabe nah, <laughs> iya, iya mesti nak lanang gitu gitu kan. Nak temu mriki wis koyo mujmalah sirah lor. Ya. koyok wong mati lah wis posisi. Ya biasa lah standar lah. Gandri gitu loh. Nak lanang cerai gitu. Nak itu Gak dari malah ngel-ngel mutul. <laughs> Maksudnya dada dada ngapa lo mikir bareng. Lah kula mergi nate lho badhe ngimami salat iku didelok. Didelok sirahe ning Hmm, Cara sunah niku sirahe itu gitu. Sunah sapa? wadah ada. Macam kita prakake aku amun. Wong aku mau jenazah kok gurih roh kaulip menaiki ning ngarep. Mau jenazah kok gurih aku roh kaulip menaiki ning ngarep. Dene niku mboten roh kula. Takon, jenengan sinten? Aku bauden namanya. Mikir, waduh. Mana aneh wae. Dadi mergo alasan apa nih gitu Bentuk donga luwih Kalau di daerah Jogja sebagian itu memang mayat itu sirahe ning ning kidul. Alasannya itu jare nak mayit gak kidul kan imamnya ning dekat pundak kan? Iya. Berarti kan mepet ngidul. Mepet ngidul. Lah dianggap makmum paling akeh kan samping kanan. Samping kanan. Padahal eh, gue akeh. Iya. Tapi jari ini, Jadi kiai sing keyakinan ngono nganti muridnya dikei gambar, gambar jenazah. Lah kalau nate nekani satu sholat jenazah. Niku separuh kelompok seneng gas neng lor. Separuh kelompok niku gitu. Jadi wonder sing kelompok murid-muridnya batu nyati pada gelang, wonder sing murid sarang macam-macam terus akhir-akhir kula dugi. Wis putih Gusti Raja ning wis ngene ae sing bagian sirah kidul, kon salat dhewe kok sing lor dhewe ngono kok repot. <laughs> Lah jenengan malah sing tikus. Yo melok itu. Oh salat pimpidu yo lah. Engko yang ngoten niku maaf, Nggih kula baleni. Lah ngono niku oleh hilang. Nggih ngono niku oleh beda mek nas. Nas itu qatiut bilalah. Kalau mansus fil Quran nasson sorikan itu kot iut Ya, tapi kalau ma'fum itu boleh. Kau ma'fum kadang dikrul ba'di wa irodatil kul tapi dikrul kul diwa erodatil. Ah. ba'di. Lan kula niku syukur mulang usul fakih teng kajian teng sarang teng putih-putih kula seneng. Piye-piye usul fikih rasional. Piye usul fikih niku? Kula nyontokno bolak-balik. Kemarin saya ngajar tafsir di sarang ya saya contohkan. Kue ra iso mungkiri ilmu balago atau ilmu usul fikih. Gonti sing tuwa ora roh. Karena balago itu sebenarnya kan ilmu lugat. Sebenarnya ada harus orang ahli balago yang tahu nopo lugat karena lugat itu, itu istimal. Tapi karena ada yang spesifik, kita anggap masalah seperti itu mengikuti ilmu nopo. Tapi kalau sama ngaji usul fikih pasti ada kitabul alfat yang menganalisis apa? Lafaz. Misalnya begini, rumah notenan. Gak iki urusan Quran, tesih Quran, bener ikhtilafan apa? Kasih. Misalnya ini Kiai Mansur, Gus Afif, Kaji Ruhani, orang tiga. Orang tiga ini semuanya candalem saya. Rungokno. Orang tiga ini status dasarnya di pondok candalem. rungokno tenan, aja Orang tiga ini statusnya di pondok saya anak dalam. Kemudian saya ke pondok karena ada tamu, saya ke pondok. Saya bilang, "Cung cung boleh anak Afif." Santriku sing geblek sing khawarit. Pikirannya nyebut Afif muta muta'ayyan, harus Afif. Karena pikirannya disebut Afif kok Iman Mansur. Masuk akal, biaya wae lafzi berarti mutaian, sing tak goleki Afif. Tapi santri iki ketok goblok ketika aku ngamuk, Afif gak ono jebule ya wis. Mansur ya ora Ngamukku mergo butuhku iku sementing ono sing nglayani tamuku. Berarti nyebut Afif mergo ilinge pas iku Afif sakjane Mansur ya ora apa-apa, rupane ya ora apa-apa. Paham iki maksud? Iya. Paham nggih? Iya. Iku zikrul lafzi tapi la yuradu bi ini. Tapi yuradu asbahuhu. Pokoknya sing kaya Afif iku padha-padha status cadal, dalem mergo iso ngurusi tamu. Oh, itu mungkin sekali. Makanya biasa Nabi ke Sufah cari Abu Hurairah sing teko Bilal terus teko Hudzaifah. Maksudnya Nabi mungkin duwe suhul, duwe kesibukan sing butuh cadal. Oh Itu kabeh ulama pasti suratul masalah seperti itu. Makanya kata pakar-pakar usul fikih, kalau Nabi nyebut si A si B pasti memasukkan yang lain, lain karena yuradu bihi wa bi asbahihi. Dan ulama punya contoh sekian, misalnya li'an contohnya ini iki. Ayat bihar contohnya ini iki, tapi nyatanya hukumnya nanti amal jami'ah apa amal jami'ah. Semuanya kena hukum Nah, kecuali sesuatu yang mesti ini. Iya, iya, iya. Kan uang kudu dinalar iku jenis koroin, Ada koroinul akhwal yang memastikan makna ayat atau makna hadis. Lah jadi ulama itu berat, Kan? puwer lah dadi ulama. Gampang dadi kiai, wis istiqomah jadi tuh ulama berat. Jelimet. Mulane al ulama satu pak ambil Kesel tenan. Lho kalau cara pantas sih, ya, kesel tenan. Cara pantas nggih pensiun pun kesel. Yakin lu tegang lho. Karena mikir Kalau lu sinau usul fakir, pun tak kitab piro. Oh sapa sing ora ora ini usul fakir, wis kan. Mahfatis bulat. Al am qad yuradu bil am wa yuradu bil khas Bikoro ina muhtalifah, Misalul awal kaga. Wabus halusani kaga. Wakot kosirun alif rotu bimulafdi labi khususis sabab. Wal wasabab dakhilun fil musabab Qur'an. Hal yadkhulu hada wa asbahu. Kilangin. Maca judule tebak-tebakane wis Enak ngaji kita barokah kan. <laughs> Mocong ini kasih ating ini, mocong ini kasih ating ini. Kalau ini jasa yasin patang pulau peminat, patang pulau siji, patang pulau. Patang siji, ya cek ya. <laughs> Oh, ini gue apa kan? Selisih siji roh. Dua <laughs> jal takoi usul fakih sejelibet. Meriang kan? Monggo semalane jari Imam Nawawi ini Quran kadang kita benin nabi tapi wa urida bihi Kadang kita benin nabi wa urida bihi wa umatu. Kadang kita benin nabi wa urida bihi ummatu dunan nabi. Jadi kita benin nabi tapi yang dimaksud jelas umatnya. Nabi malah tidak masuk. Misalnya fala takunanna milal musrikin. wala takunan. kan gak mungkin nabi tidak ada di pengiran mat itu jadi musyrik. Oh ora kan mungkin masuk nabi saya Malah ini Quran iku unik. Ya ayuhan nabiyyu khitabe mufrad mudzakkar ta. Tapi terus terusannya idza talaqtum. Jama. Ya ayuhan nabi idza huna nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Fa inna nabi lam yutalliq imra'ata. Nabi orang ora megat bojone, nabi ora duwe masalah tolak mentolak. Sing masalah iku umatnya sing gampang megat karena ekonomi macam-macam. Ya iku aturane ngene. Lah kan ya aneh. Mergo khitabun nabi disebut nabi, tapi sing dimaksud umat. Lah nek takut. kenapa sebut nabi? Lho pangeran ngendikane mek nabi kok nyebut kowe, malah aneh. Lapor kok takono. Malah geblek meneh. Itu mesti wae to. Wong sing diwahyo niku nabi kok nyebut nabi ra oleh. Paham kula maksud? Takut kok geblekane ngono. Lah iku kan jelas nyebut nabi ayo nabi yo, tapi al murad Paham kula maksud? Ya, tapi misalnya dalam konteks misalnya omahku ono ulung. Kulo sing bahaya. Muni aku nyelok Afif malah ora kudu cadal. Santri sapa wae sing iso nangani kulo. umum meneh kan? Paham sih? Lah iya nak mau ngurusi tamu kan kudu cah dalem piye sing roh seluk beluk dalem cah Tapi nak koyo ana mulo. Umum. kan? Lu jajal uang nangkon mikir ngono. Lah ulama ku sing roh nak Allah nyebut iki ku umum tak khusus. Nunggu suara-suara nunggu kok lorong 20 gak minyak ta. Wong bingunge ngono kok gue ya Allah. Cek takok masalah pribadi. Utang akeh bojo Ya mungkin, macam itu itu makanya Quran itu gawe ulama kadang khutiba bihin nabi wa urida huwa wa umatu, kadang gua wa umatu. Misalnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bih. Jelas kitabnya itu mufrad mudzakkar. Tapi urida bi an-nabi wa ummatu siapapun kesunatan tahajud. Padahal jelas rafate mufrad mudzakkar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak tetap mufrad mudzakkar. Tapi kabeh ulama ijma tahajud sunnatun lahu wali ummah. Sejak nyontok nyontokno sitok-sitok Gus. Kulo nak maca jam jamu Yo ya kok kober. Lah sing sinau yo ya kok kober maksudnya. Lu ajane golek kanca. Kalau cara pantas tuh seneng maca jamu jamu. tapi sopo sing ngaji? Mau pusing lagi sing ngaji rapal Quran raiso nyontok. Nasi ngapal Quran apa paham ya raiso? Nah, akhirnya sapi orang ngaji ya <laughs> Repot demen mantu. Kau nyontok di situ situ uangnya wonge haho kan tambah kudu demen murah Demen gelo kan. Masuk akal, kok sih itu contohnya masuk akal. Memang dia bisa membuktikan kalau ini khutibah bin Nabi tapi jelas wa urida bi umat. Tidak Nabi malah tidak masuk. Misalnya nyuruh saya hitop kitab Nabi didawi fala nana minal musyrikin wa nana lil kafirin. Nabi kan nggak berpotensi kafir, orang berpotensi musyrik fa aku maksum. Paham? Ya? Tapi Allah siti dikhitabi Nabi ini. biasa siti wahyu di Nabi ini kok. coro dialognya kan sampai. ya Allah sih tak lah kok mboten kok. Kok ada Nabi. Kok geblek ra karuan sih dari Nabi ku Nabi kok. Mesti di sing dimukhatabi yo. Kau kakan mangan haram, kakan halal kuaregen. <laughs> Semua nggak jelas nganti ngono. Tapi alhamdulillah ngono iku ora apa-apa. Ya piye-piye tak kok iku apik. Ngel-ngel aku elek. Mulane aja takok aku ngel ngelo jenenge. Mun paham tenan yakin nggih nak buta ilmu to Quran niku. Lah iya anggere ana ikhtilafan kasih berarti kurang ilmu. Kau ini ku mau dijawab ya, tenggene bab-bab usul fikih. Jadi ono masalah-masalah ya wow kados waruba ibu kumulati fa inna dzikrul fujur laisa biqaidin. Ini tidak qaid. Fa innar robaib eh, atau fa innar robibah masih ora omah ya tetap haram. Jadi dzikrul fujur lil ghalib umume anak tiri se rumah, tapi tidak punya mafhum, tidak serumah pun haram. Ya tidak tidak boleh atau haram. Ya mungkin to kesabian. Ya, contoh neng dialek kalau nak nyontok nonton putih-putih nyontok nonton dialek ya itu tadi minta contohnya sing awam saja. Misalnya saya punya tamu. Saya itu punya adat tamu itu tak sugoi jajan atau minuman. Nah, kebetulan saya pas ngongkon Gus Afif itu ingat saya cung cung tukokno sprit atau cung cung tukokno teh botol. Nyebut teh botol itu tidak mewakili teh botol BI ini bisa saja tergantikan sprit atau Coca-Cola. Saya lebih kecewa kalau tidak mendapat sama. Oh, itu paling angel nih ya, bab usul fikih. Wangel tenan sok gak apa sholat, cung cung jupuk saja dah. Bareng rantau saja dah, buat tenang salji. Susu kayak ini kan ngamuk, sarong gak kena. <laughs> Cara nengi kudus itu masyur. Jadi kiai sih, itu sangking fanatik riga. Itu anak sholat santri kan nganggur apa? Nganggur apa? Selendang. Suatu saat santri itu orang nganggur selendang. Tampar gak kena. <laughs> Butuhnya ada apa? Butuhnya ada apa? Selendang Aku ah, iku ya sayut yo kena kan. Jadi ku paling angel kan ning bagus usul fikih kita kitabul di, Jadi ada beberapa data lafat sing harus dimafhum mukhalafah dan yang tidak boleh dimafhum mukhalafah. Ada yang itlakul ba'di wa iradatil kul tapi on itlaqil kulli wa iradatil. Atlaqul kulli wa iradatil ba'di niki. Alladzina qala lahumun nasu innan nas. Iku kan yo aneh mereka itu orang sing qala lahumun nasu innan nasa fa innan nasu alqailuna bidzalik dunan nas alladzina fi qawli innan nah kan mesti dua orang ini beda kan alladzina qala lahumun nasu nas ini beda enggak dengan yang innan nasa pasti beda padahal semuanya artinya manu iya, iya. Nah, ternyata nas ning kono iku alladzina isine nabi wa ashabu nas ning kono misalnya sinten nu em nopo sinten tengene tarikhul terus innan nasa temene wong kafir mereka jelas inan nasa inan nasa di jama'u lakum berarti inan nasa yang inan nasa itu jelas kufar jama'atul kufar annasu sing awal ba'dul mukminin sing memberi informasi sama kanjeng nabi jelas dikrul kulli wa iradatil ba'di ya dikrul kulli wa iradatil ba'di lafat annasu adalah am tapi dimaksud ba'dun oh tanpa ngeluna kang sini aku lagi iso nyontok kang sitok-sitok Yo, yo seneng aja maksudnya seneng. Yo rano sing gaji, yo seneng. Nanti kalau bayang ngaji jam-jam, nah sampean gelem tak ulang, gak apa-apa. Tapi nana tak usir, ayo. Milah. Aku ngerti ini nak kayak bebo faham, gue raiso cocokan, gue muni paham, raiso. Ketoro, eh presiden paham be orang. Ya buatin kalau ngomongnya itu penting, ben sampean ngerti kang nak maknani ulumul Quran ku angin. Saiki akeh kelompok muni sithik-sithik ambil dari Quran sing asli. Ora ada di Quran. dari oleh meroh Quran sepiro kok sampe ngambil kok apa? Quran. Wong Quran kok terjemah kok ape roh. Kowe tak roh maknane Quran nganggo usul fikih, nganggo ilmu balaghah. Geblek ora barbar. Ora mungkin kang wong ngono paham Quran ora mungkin mustahil. Terus mustahil. Jadi sidik kembali ke Quran hadis. Maksudnya kembali ke bi. Memangnya kini tahu keluyuran nggak mulai Mana orang wong alim, alim wong alim ala pesantren diomongi wong-wong sing biasa melok-melok salafi. Kita harus kembali ke Quran hadis. Wah, kalau saya tidak mau kembali ya. Kenapa tidak mau kembali? Ya saya sudah di dalamnya kok kembali. kalau kamu sebaiknya kembali kan nama di luar mulai kok tau lunga. Kene ku wong alim sak urip-uripe dipadu Quran fatih ora tau lunga kon Kenapa? Sak urip-uripku ya gue koran fatih, wong aku apa Quran. Kembali kembali. Ya aku cek nang omah. Ya kuwe wajib kembali sing sering metu tok dinti. Aneh-aneh. Karena kaya ayo kita kembali ke Quran fatih. Iya, Tahu meronti, kok napa? Ya fa'inar ah ruj'ah jenenge kembali rak badas safar. Mungkin ora tau melayu kok Quran kok hadis dijawab. Ya gue ya sih kembali. Aku ora usah. Kenapa? Ya saya masih di dalamnya. Jadi tidak perlu nopo. mana tenang gitu, nggih sampean sing syukur, sing ngaji ngeten sing syukur. Kula mboten masalah sampean ngaji kula atau ngaji liyane mboten masalah. Niku malah enak lah. Seneng mawon Tapi sementing ngerti nek Quran butuh difahami. Aja sampai ana wong ngeklaim idia nak menemukan fil Quran ikhtilafan kasih. Yo mau misalnya nasa dia dianggap ikhtilaf. Sesuatu yang ada fasenya dianggap ikhtilaf. Padahal KB setelah diteliti secara fase memang ada fase sing ka alfi sanatim mimma ta'udun ya ana fase fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kita tidak pernah tahu. Jadi kok kowe wong diutang, ana fase kok dina iku cepet. Perkarane wedi tanggal BPKB. Ya ana kaya dina iku suwi wong lagi harmonis nganti nanyar. Ya semacam wong kan ya terserah. Macem-macem kan konteke wong. Ya dinane padha, jame padha. Tapi ngger tanggal 6 cepet dino. Jadi ya padha wae. Di kasus apa iku wong nganti ngomong ngono. Lah iya wae iya. ana ana wong muni dina iku suwi mergo tanggal 6 entuk gaji. Dadi ora tok-tok. Lah tapi nak tagihan. Kok cepet. Lah ngono kan ya mesti wong iso mahmilno dhewe kan. Ono wong di bojo syukure ra karuan. Jadi lagi harmonis. Ono sing ujug-ujug ngomong, "Eh nak jo apa bebas." Alamat ya ada apa. <laughs> Yo kok wong nerangno ngono ya kok ra iso. Wis kira-kira ngono, mahmilul lafzi ngono ya kok ra iso. <laughs> Paham ya? Jenenge mahmil sesuatu ono apa? Mahmil. Tahmilane ya kira-kira ngono. Paham ya? Jelas nggih. Buangku ora paham. Wa idza ja'ala nalikane teko hum ing wong kabeh apa amrun apa berita atau urusan ansara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam saking saria. Saria itu kontingen sing ora ana Kanjeng Nabi. Wis biasa nak ngene bahasa tareng. Saria iku ghuswah sing laisa fihan Nabi. Nah, ghuswah iku perang sing Nabi derek. Dadi wong-wong sing fanatik bahasa. Nah, sing ora fanatik ya wis padha wae nasi fanatik bahasa agar ghazwat ghazawat berarti di situ ada kanjeng Nabi masalah ghazwatu Uhudin berarti Nabi ikut. Ghazwatu Badrin berarti Nabi ikut. Tapi kalau syariatu Rasulillah berarti Nabi tidak ikut. Wah, bulat bulat kamu. So, ada orang ngaji, wes tangan tambah bingung gimana ya, itu. Tambah bodoh. Nah, ngaji tambah parah. Bima kalian perkara hasil akan hasil apa malah gue ashab minal amni sangking berita kemenangan ai bin nasri tegese berita menang awil khofi atau berita ketakutan manane kalah wedi manane kalah bil hazimati kelan kalah wong-wong munafik hum ini temeriki wong munafik atau wong Islam sing lemah umong mongko gawe kabar penyiaran kabar penyiaran sopo ngakeh bi e bi hadal melane radio bahasa Arab apa? idaah eh, bahasa Arab radio apa? idaah mergo alat apa penyi penyiar. Wah, jadi Quran ada dawuh barang yang disiarno iku ada ubi. Mas dari ada nopo Ida. Mulane wong Arab ada radio nopo Ida. Ada mongko padha ngrungokno no wong akeh bihi bihadal amri. Afsyauhu. Tegese padha nerkenalno no wong akeh hu ing hadal amro. Nazala tumurun apa ikilah dawuh fi jama'atin dan sekelompok minal munafikina sing boro-boro munafik. Au fi fa'il muminin, mukminin sakjane orang nganti munafik. yo ya wong Islam tapi sing imane lemah. Jadi nunjuk nol. Nanti nanti santri rapati pinter atau di jamaah rapati pinter ya biasa. Wong Nabi mawon ijek sugeng ya duwe sahabat sing status e ijek duafa ilmu minin wong wong akeh pinter kabeh ya ora mungkin. Wis wong akeh ya wong akeh pinter kabeh ya ora mungkin. Mulane Nabi ya menangi ana duafa ilmu mukmin. Wis macam-macam wong akeh. Kanu ana sapa wong akeh ya faluna dzalika iku nglakoni sapa akeh dzalika mengkon mengkon idza'ah fatat ufa moko jadi lemah apa qulubul mukminina apa atine pira-pira mukmin wa yata'adzab Mungkin sampai waktu fatut ifa kulubal mukminin atau fatat afa kulubul mukminin sami ya. Nah, sampai gawe mutati udah mirip tengah Arab terus kulubal mukminin utawa kulubul mukminin sami. Wa ta'adza lan nampa piloro sapa nabi sapa kanjeng Jadi orang-orang pecundang itu udah ikut perang, tapi sewenang menunggu berita itu napa? Sewenang. Wah aneh, wong pancen seneng ora melok tapi komentar ku kunane kuno iku seneng. Parah. Walau rotuhu umpama balekno sapa ngakeh ing khobar il khobar tiksi khobar ila rasul maring kanjeng Nabi wa ila ulil amri. Lan maring wong sing nguasai urusan minhum sangking ashab. Eh dawir royi tegese wong kang duweni pendapat, pendapat sing muktabar. Min akabiri sahabat, sing pira-pira sahabat sing penggede. Lagi nunjuk no foto-foto sahabat kualitasnya itu. Nah akabiri sahabat kan ikut terlibat urusan, jadi tahu detailnya. Tapi kalau sahabat kebanyakan kan nyuwun sewu taunya kan katanya dari dari kan nggak jelas. Lainnya boleh berita ya min akabiris sahabat tetap beda kan. Sampai takut berita politik, sing ngomong, sing terlibat, ambek sing jari-jari ya jauh. Paham ya? Sampean ngomong mbek wong sing pakarnya di bidangnya dan terlibat, ambek pakar tapi ra bidangnya ngamati tok, ra barbar. Misalnya ono cawayu dilamar. Jangan ganteng, jebule batal. Dari pengamat, jebule ganteng kurang apa nih? Dari sing lamar, ora ora rasane, dicurigai kere ora enak. Gue pas ngelamar roh sinyale nak mertuane golek wong su. Lah repote pengamat, pengamat kan paling mau mikir ganteng be ayu kok ora situ Tapi jari sing lakoni. Ora rasane ya. Dinyak uang larane gak. Ya kira-kira seperti itu pengamat be pelaku. Beto wong sahabat sing melok perang sama tak ceritani. Abu Bakar nak kanjeng Nabi ngutus perang. Niku Nabi rong dawuh wis nyediakno persekote. Padahal sahabat sing kok sampean-sampean ngono iku. Wong Nabi ra nyebut ya ora pangerten. Dadi kudu diterangno sitok-sitok kaya cateka. Sama tak ceritani, ini saya ada tidak fitnah. Abu Bakar itu tahu betul kalau suatu saat Nabi Muhammad mau disuruh hijrah. Itu tahu betul. deh, Karena orang-orang sahabat sudah disuruh hijrah ke Medina kecuali Nabi Abu Bakar dan Ali. Ya Nabi Abu Bakar Ali. Nabi terus Abu Bakar ketika para sahabat itu hijrah, niku tuku onta loro. Asumsi ini setiap saat diutus hijrah, bes on time sudah ada apa? Unta. Dulu gak ada Minova, nane untuk. Terus nyewa pelayan penunjuk jalan jenenge Abdul bin Uraikin orang sing muni Arkot Uraikin lah sing masyhur. Sinten Abdul? Itu orang Nasrani, orang musyrik kan. Berikut secara teori kalau penunjuknya orang Islam dicurigai. Terus nyiapno asma. Ini tak dudono nalari ya Abu Bakar. Mereka Nabi wis ngerti Abu Bakar ngerti ngok settingnya itu nanti ke Gua Sur. Di Gua Sur itu nanti kirinya Madinah. Asma iku ibu-ibu kon angon unta utawa wedhus. Engko tujuane engkau nak kafilah wis mulai unta iku ditinggal sebagai minuman Nabi karena orang Arab itu gak iso minum kecuali ngangge susune napa unta. Mulane laban ning Quran bulan balen mungkin kan kekuatane wong Arab harus minum napa susu. Itu sedemikian detek. Misalnya Madinah niku teng lor. Iku melayune Nabi niku ngidul. Kalau balen Jadi Melane nal harba khitah wong yo kudu iso rekayasa nipu musuh. Jadi misalnya Medina kulo, Nabi melakukan gitu lu masyur semua tarik sepakat. Lainnya Nabi Fatona dianggap cerdas. Jadi pengikutnya zaman akhir yang sholat geblek innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngono ae. soanut si anut tapi ranut Fatona. Dal kunane kuno Islam Islamet Fatona saya iki wong gersing soleh ra fatona, anggere sing fatona tukang bodoni. <laughs> Lah mana? Ya wis ngono. Mbok amuk-amuk ya wis ngono, entekno ngamukmu wis ngono. Kabeh tares pak, Nabi ku mlaku cara Madinah ning lor Nabi mlakune. Gitu. gitu. Aku masyur sampai asma darani zatun nitokon. Ke asma itu gak ada nopo sabuk ketika nopo selendang tadi sabuk nitok niku nopo uh, zat ya aku mari kulino bahasa Arab zat niku oh, bekal ya. dan nerang nong bahasa Arab malah kalau gampang zat ini niku masangin niku nopo ontonu kangil terus Dewi Bakar hella hella syakokti nitakoki mbok sabukmu suwe sing sitok gue kuwe sitok gue gue, unta gue zat gue Lan itu dari zatin di tokon, sing duwe sabuk lur, maksudnya sabuk di dadi Jadi bahasa Arab lu mesti nih nitok tuh sabuk tok, Nah itu kan sabuk lur. Maksudnya nek ngono ora, sabuk sitok disuwek dadi lur. Dadi lur. Lare lugat repot. Dadi mestinya atasnya kan jaa zaitun wa zaitun berarti ada dua. Angger ana wong loro jenenge ini wong lanang loro. Tapi ya kadang wonge beda. Samso ini iku Samsun wa Komaru. Maghriba ini Maghrib bisa, ora mesti, ora menak dibahas kok cangkeman. Ya <laughs> iya, nanti ya ora mesti. Karo aku analiti bahasa suwe aku wis. Ora usah bantah kalah suwe. Paham gitu. Terus iki nunjukno nak kabeh sahabat ku duwe adat ikdat. Ikdat iku persediaan. Malar tenang. Kira-kira apa yang dibutuhkan Nabi itu di, dipersiapkan. Nah, bayangkan sahabat seperti ini tentu beda dengan sahabat sing nak ra diterangno sitok-sitok itu. Cara Nabi kelaparan di barno. Nabi mluka mlaku kersa apa ya? Barno gak ngongkon, gak dawuh. Ya. Jare ngenteni apa? Waduh parah. Tapi alhamdulillah wong sekeliling Nabi sing akabir sahabat itu tidak seperti itu. Nah, makanya kalau ada berita duafa ilmu mukminin tidak boleh mengimani satu berita kecuali mengkonfirmasi ulang atau mendengar min akabiris sahabat. Tentu sahabat yang nalar-nalar ini kualitasnya itu jauh dengan sahabat sing duafa ilmu ini. Paham sih kalau maksud Ya rasa tersinggung is biasa. Is biasa. Malah ini uang podo wae podo podo ngaji GR, podo. ya beto Kang. Pengurus be ora, panitia be ora, sing nalar be ora tetap beto. Mulane akhirnya ijma ulama darani afdalun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakr. Karena ndak bisa semua sahabat sama, podo-podo tahu dari Nabi, podo-podo tahu Nabi. Tapi kan ono sing pasien, ono sing donatur. Ono sing nalar, ono sing ora. Abu Bakar nalar. Sehingga dalam waktu emergensi yang semuanya serba cepat untuk pergi ke Medina, semuanya siap. Ada onta, ada pembimbing jalan. Lho umpama wektune emergency dikepung wong kafir ning daleme Nabi itu sahabate koyo kowe. Entuk jek golek. Penunjuk jalan jek golek. Dalan ya jek malah takok Nabi. Saya ini lewat budi ya Rasulullah. Nabi-nabi jadi takok urusan apa? Dalan. Abu Bakar itu ndak. Yewa gak ada untuk kali. Terus nyewa sinten Abdullah bin sinten Iku disebut apa walau roduhu ilar rasul wa ilal. Tetep beda. Ai eh, dawir ra'yi. Tegese wong sing duweni pendapat min sahabat di sanging pira-pira sahabat sing gedhe. Mesti sing gedhe ku ya sing parek. Elau eh, sakatu anhu. Mbok yo ya meneng sapa faul mukminin anhu anil amri hatta yukhbiru sehingga maringi kabar sapa akabirus sahabat. Hatta yukhbiru sehingga maringi kabar sapa akabirus sahabat bihi bihadal amri. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina astamtitunahu minhum. La alima iktine pirsahu eng hadal amro. Sapa alladzina wong akeh astamtituna kang ngambil istimbat, kang ngambil berita sapa ngakeh hu ing hadal amro. Eh hal huwa ana ta utawi hadal amr iku mimma setengah saking perkara. Yang bagi kang sayuk japa ayuda ae yang nyentau den berita ana apa ma aula utawa ora. Jadi orang itu kalau mengkonfirmasi sama ahlinya, maka dia tahu ini berita privat apa berita umum. Terus ini off the record, nopo oleh diberita, diberitakan. Enggak, toh, Nabi pun mengalami beberapa berita yang harus hanya dijaga oleh akabirus sahabat. mungkin Nabi dia menungso. Mulane Nabi Musa ya bebo kandel barang, asine dia wedi. Jadi wong ya kudu anak taktike. Nabi Musa kan dakwah tegene Firaun ya wedi. Wedi banget wong Firaun niku pangeran. Tapi nak Musa iku mbok wedi ketok wedine ngajak Nabi Harun. Lah kuwi pemimpin kok ketok wedi. Akhirnya fa'au jasa fi nafsi khifa khifata Musa au jasa menyem. Tapi bebo kental. Iku ya koyo kiai ya bebo di duwe barang. Lah misalnya misale melas terus jamaah air kiai ku iso mangan to. Mulang mbek angok. Bariku kukur-kukur, mbojo nggo blojo sesuk apa masih ngaji ya melas. Kiai kudu pede. Makanya dulu dadi pepatah wa idza tusibka khososatun fatajammali nek masalah malah sing ketok gagal dadi wong penak kabeh. Kok sampean nih bebo di duit ini apa? Bener ini. Ngaji guyon bengak bengok bener. Mungkin malas malasi malah wes. sama sampean guyonnya aku ora masalah pemenang. Mau <laughs> pemenang kita malas malah yakin Iya. Ada masalah kan? Ya itu wis kunane kuno. Nabi Musa wedi ya fa'au jasa fi nafsihi khifatam Musa. Alim ngerti. Tapi ya bebo kental. Jadi guayane ya Nabi Harun, "Ah, berangkat saiki marani Firaun." <laughs> Ada ning atine, ya. waduh. Wong kok ngadepi. <laughs> Wis gak kowe. Wis. Ya wis pah-pah atimu Ya. Jupuk BPKB kredit PWD, Tanda tangan oke, okay. padahal ngerti ini iso nyawur. <laughs> Orang oh, di ACC ya oke okay. Padahal ning atine so Senyawur ta. Ya tapi nek kita buktikan kan kreditornya kan mikir. Yakin, Pak? Oh, yakin. <laughs> yakin ada masalah. Ya <laughs> yes, ini kulo. ini aku wedi ku ojo ketok-ketok no. Siku sunah Nabi. Fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Nah pangeran pirsa wae pangeran. Terus kulna la takhaf innaka antal a'la. Haluan atau te amar masa yang perkara yang bagi kang sawi coba yuda ento den berita nopo amar, aula utawa mimala yang bagi ayuda alladzina nahu minhu ayat taduna kang anut ake hu eng hadal amro wa yatlubuna lan golek sopong ake ilmahu eng ngerteni hadal amro Wahum utai wong akeh ku almudiuna iku wong sing nyebar berita. Minhum kang sangking ngerti ngertine minhum sangka beritane Rasul lan ulil amri. Tapi ini terserah terserah sampean mana nih minhum ya sak muni mulah. Tapi nek Imam Suyuti nafsiri minhum ini. Mereka yang doa fa'il mukminin jika konfirmasi maka akan tahu berita sebenarnya yang berita sebenarnya itu minhum datang dari rasul lan ulil amri. Jadi minhum ning kene nak cari maksud itu ibtidaul amri kalau male. malih. kan du'afa ilmu minin itu mengkonfirmasi itu kepada Allah dan Rasul dan mencari-cari berita, maka akan tahu berita itu semestinya yang didapatkan minhum dari Rasul dan ulil amri. Ya tapi ono ulama oleh mana nih gak ngono. Jadi minhum jadi min bayania. Mereka itu seharusnya mencari berita, dan mengkonfirmasi sama Rasul dan Ulil Amri. Yang perlu mencari berita itu siapa ya? Minhum mereka itu. Matuk di ngarep apa guri? Tapi aku cek ngarep ngarep guri tetep podo-podo paham kalau maksudnya cek. Mun paham tuh nih Ya faham, ya paham, kso paham nah ora. Artinya ini adalah pokok intinya kalau ada berita mbok tanya ahlinya atau yang terlibat, jangan tanya orang yang ahli kok. Ya kok wow lho ana wong ayu mbek wong ganteng lamaran gak sida. Jare wong sing ora terlibat kan janggal. Jare keluargane sing wedok ya ora janggal. Memang calanange mau ganteng tok kirene gak karuan, memang harus diputuskan ndak? Jadi, jadi jare sing lanang masuk akal dino iku ya sakit betul, maka memutuskan ndak? Jadi. jadi. Lah kan tanya sama pelakunya kan langsung jelas. Lah nek takok sing ora ahline yo kurange opo sing wedok ayu sing cocok. Misalnya ono kiai sehat ujuk-ujuk mati. Jadi wong jopo ora lara kok mati. Takokno bojone tak keluargane. Mpun nami mikir-mikir. <laughs> Wah niku umur kebebaran macem-macem. Kula sangka malah mati pun riyen. <laughs> Bar saiki. Ya mungkin boleh menyimpan sekian masalah. Masalah. Gue ya takokno ahline kok terus Oh, nak ngono pantas mati kan terus akhirnya terus. <laughs> pantas. Itu gak lono kiai amin haji atau amin umroh. dari sing hasut tiba umroh-umroh terus kayak no aku. Mbok takokno kiye ne sing umroh, ternyata jen kerjanya ngetro umroh. Oh <laughs> Kok takut takokno malah tiga ono fakir miskin utawa di Gue takok sing lakoni. Gitu. Jebule dilakoni jebule dekne duwe biro, pancen tugase iku umroh. Entuke dhuwit ya nak kerja ngene iku. Lan wong melarat kadang tambah dosa, wis melarat kasut. Duwe pikiran ngono waduh kayak tangga tangganya sepikir rak kena. Jare sing lakoni macam kerjane iku. Biro. ya mulane takut to ahli ahline. Mulan bener Said Muhammad. Ana wong kok darani mara kuburan iku sirik iku cara Said Muhammad goblok. Takokno sik, sekali-kali ngrungokno wong mara kuburan. Iku jaluk patok tak jaluk pangeran. Kan baru ngono tenan ternyata ya rada ngenyak mayite malah. Niku kula nak sing ngomong niku. Lah kok barani jaluk jaluk kuburan piye rata-rata ziarah ku ana ngenyakne mayit. Wis ambek gurune lah. Misalnya Gus Afif guruku, aku teko mesti ngene ya Allah. Kalau oh, ini nak apik gitu tompo, nak elek sepuro. <laughs> Lha iku ra Berarti agak yakin apik tak elek. Ngomong. <laughs> Omongan kok ngono. Lu <laughs> kan gak mungkin uang orang dalam posisi memintakan ampun mayit posisi jaluk gak mungkin. Kan gak mungkin seorang zair penziarah kubur dengan mengatakan seperti itu terus jaluk neng mayit. Wong mayite wae jek dijalukno syafaat malah. Ya Allah niki guru kula, nak sae jenengan tikel tikel no nak elek jenengan sepuro. Pun Gusti sepuro niki guru kula. Malah mayit posisi diuntungkan. Mergo didongakno makfira. Lho kok diarani wong ziarah jare jaluk. Patok jaluk mayit. Bagaimana mungkin posisi wong ngenyek jaluk? jaluk sing dinyek maksudnya. Wong ana ingkana. Mulane nak ziarah nabi ra oleh donga iku. Ora oleh donga nabi kok. Ora oleh blok ora oleh kok. Iku khusus liyane nabi ngawur Woi eh. Woe malah iso murtad mosok nabi, nabi diper ingkana musinan mbek ingkana musian. malah bahaya kan, malah nak donga nabi kan Ya Rasulullah adaital amanah wa nasohtal ummah. Masyur kan dungu-dungu nak ziarah Nabi ya Rasulullah adaital amanah wa nasohtal ummah jenengan kot balaktar risalah kula bersaksi nak jenengan no amanat wa balaktar risalah wa adaital amanah terus terus ngono ya kang ibu ibu nak rambut ajari wajar nabi-nabi <laughs> wah parah Jek lumayan sing maca nggo majmuk sarif dari <laughs> cara kubur di diwaca tamine. Padahal mayit wis tahunan. Paham ya? Dadi umpama dong do no tiang-tiang nyun sewu misale Wahabi no uang no sing ziarah. Kan gak ngarah kang jaluk patok. kok saudara di jaluk mayit iku piye wong dongane iku malah ngene iku mau ana ing in mau in kana musliman wa fazid fi isani wa in kana musian fatajawas an Wong dungane wong firli masaihina wa musawil ke ali nambuh nganti eh nama kanu sarikil ardi ombo riba bariha wa ombo lah pokoke. Pokoke terakhir bareng kesel wis lanang wedok wetan kulon lor kidul. jualno sepura kabeh. Beli sekali-kali rungokno. Setelah Anda dengarkan mereka minta kuburan, apa malah memintakan sama mayat yang ada di kuburan? Memintakan. Kalau memintakan yang sudah ada di kuburan, bagaimana mungkin dikatakan syirik karena meminta pada di kuburan? Yang benar memintakan mana? Memintakan supaya yang di kuburan ini di Boyo nak misalnya gedeng darah ini loh, misalnya uang sering ziarah uang nganggur nih cek lumayan. Nyatanya jarang wong sibuk sering ziarah. Nah, kan lumayan, maksudnya mau urusan sosial kan? Ya tapi misalnya ketakok, kok ono wong ziarah terus ya takokno sing sering ziarah. <laughs> Lah, kok kasusnya kaya sering umroh. Ya aja terus lah ora melok apa. <laughs> Pokoke bangsa sering ku takokno. Sering lho. Apa-apanya. Ya. Jadi jadi kue gedeng yo ya so dukung yo ya geblek. Wis biasa. Selana amaluna walakum amalun? Lah ya aku tak mangkeli wong melarat umum mentari wong sering umroh atau wong haji kok ngono. tak takokno ta sing DKBIH. Wong panjen sing haji wis bayar sak juta 200. Mareme jamaah nak kiai ne melo. Piye ge jajal? Ya kudu dekne digenti kowe. Mbok digentakno sing larat, malah digentakno kowe yo. Malah terus kowe apene Mekah dudono ifadah, dudono sa'i. Kowe ceblok ning jeda ora mulai iya. Mbok cangkemmu sing apik, nak fakir sing sabar to cuma malah kasut. Wo pula balik guru ngomongan ngono. Lu kula ora gak duwe KBI ya ora Cara umrah tiap tahun kula kuat. Gara-gara kula di komunitas diskusi tentang ulumul Quran. Jadi kula gampang cara kepene Mekah. Mboten masalah maksudnya. Wis mau sehat komunitas iku sehat. Jadi buatan-buatan perkara badi rugi nih, tapi durusi pangeran jelas rasa jelas saya durusi. Wah, sama nabi umroh adol pedet kan, Mas robot tuh. Adol sapi barang, tukaran mbek bojo barang panjang. panjang, panjang, panjang. Panjang. Ngapi ibadah kok panjangnya ngono. Mena malaikat tapi pernah nampa ramen mentolo to. umroh dramatis itu kemungkinan diterima tinggi. Oh tinggi bang. Cek nih adol pedet sapi tukaran mbek bojo terus umroh ora ditampa. Kecil kan kemungkinan ora tompo kecil, tak jamin. Wow, bangsa dramatis itu kemungkinan diterima tinggi. Tapi nak wong di KBIH ya, malah ono cangkem elek. E. misalnya April ya guys Ben ya? April kan wakil. Wah, April lu prospek. Wah, nak bulan ini sipi. Mesti ah, tapi nak pas sepi berangkat terus gremeng. Waduh, mau ini. <laughs> Tapi nak wakil. Seneng. Kalau bolak-balik dikelui biru-biru. Saya itu biasa bapak rugi satu miliar, dua miliar. Tapi bulan April ini saya laba sampai sekian. Udah impas ya. Berarti Anda kalau umroh gak jiwai. Serano rasanya Bapak. Wes ngelu berkorok hitung-hitungan lo orang ngeluh ya misalnya Misale gak ada biru, tak contohnya berarti tahu kerumuh mbek sing amri. <laughs> Misalnya saya punya biru, itu kan sudah memutuskan di brosur bahwa berangkatnya 6 April. no berangkatnya 6 April. Tentu saya harus misalnya saya asumsinya itu yang ikut 20. Kan saya harus booking tiket 20 Garuda misalnya Jakarta, Jeddah. Ternyata sing daftar mau walu Nah orang booking kok nang tenan gak untuk tiket. Ini yang umroh gak fiktif loh, yang nyata loh, yang di atas 20 juta, sing 14 tuh kudus tok terus hilang nih buatan buatan buatan sing buatan sing niku. Kandir buatan kasus kudus ya ono Semarang yang di dia ono lah kasus umroh fiktif Pak. Kata terbanyak teng Singapura, Malaysia, wong cebloke ning ono. Nah karena saya harus beli tiket booking lah, booking 20. Kemungkinannya kan betul, bener-bener 20, berarti sesuai rencana. Kemungkinan ndak Ndak itu kalau 18, 16 masih impas, tapi kalau 6 atau 8 batalkan kena ces berarti kalau batalkan kan tetap dipotong 30% 40% macam-macam terus piye ge pusing Kang jadi akhirnya pas berangkat wong enam tenan yang pesawat itu kukar kukur. Ditakoi Pak Kiai kenapa sumpek? Tafakur. Tafakur yo iku, Kang. Ono sing ilang iku mau. Lah nanti di hotel ya sama, dia sudah booking kamar sejumlah 20. Catering ya sama. bisa pikir tuh gimana rugi kok pesawat, kok hotel, kok catering. Transport yang ngono wis nyewa bis loro misalnya ini wong mono aki. Jebule 50. 50. Batalo bis itu Kena jas kan sama saja. Mulane takok ulil amri. Ngelu, kan Kue mau melarat kok adoh mau umrah umroh ngono ayo ya ruwet. Akhirnya multazam tuh mau oh, gantikan ini ya Allah gantikan. tuh <laughs> ora umrah itu tampon, adik itu pikirannya wes ikut mau gantikan ya Allah. <laughs> Lah anak sing ngadol sapi pedet tuh umrohe dramatis Kang iku sakit ditampani. Nuangis Kang rokok apa mesti nuangis. Dramatis. Wah, iku jos iki. Wah, anak niku wis Heroik nih umur nucos loh. Kulot ini ketua KBIH atok ngamini dengan yang tani sing adol sapi. Yakin. Cara wusule duduk. Wong kulo nate umroh mbek wong awam niku Ka'bah kudu tuwabuk Ya Allah, mulai cilik solat lagi roh kue. Tadi Ka'bah ditapoi ya Allah, aku roh sholat mulai cilik lagi roh kue jadi Ka'bah dikuek-kuek. Iku bodo ngopo ya ora roh. Aku terus ngomong mbek Ka'bah sabar Pak Ka'bah. Dene mangkel perkara salat mulai cilik madhep Ka'bah lagi roh kowe saiki ya. Hmm, piye batine Ka'bah. Lha iya, coba baik sing ngomong. Ayo, iya, melane bener Said Muhammad. Kok iso kowe darani sirikku takokno, rungokno sing mara kuburan donga apa? Kok kowe darani kiai umrah umroh lali fakir miskin ku takokno. Jebule umroh nyuwun sewu sebagian ya golek. Golek. Cara mbok takokno ya wis akeh tenan. Ternyata rezekine kok kono. Kowe nak rasake ya berarti ati elek tenan, khasut tenan berarti. Khasut tulen berarti. Ngene takokno, apa kowe takokno. Gale ono kiai kok senengane maca, klambine apik, sarunge api kedune apik, gua arani kiai kok seneng maca ngene. Takokno sik jebule nutupi mlarate sing roh sapa? Jebule tenan takokno tagane tenan. Ketika kisuan tenan takok yo ternyata dalile mau wa idza tusib ka khasasatun pada zaman. jadi aku yo melarat cung, tapi kiai kudu ketok gagal. Lho jebule tenan. <laughs> Mulane takokno, bolak-balik opo? Takokno. Mulane walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu mesti la alimahul ladzina yastamfitunahu minhum takokno mbek ini walau la fadlu wa mumarat ana utai fadl wa taala alaikum ngatasi sira kabeh bil islami lan islam wa rahmatuhu lan ora ana utawi umpama ora ana utai rahmate Allah lakum maring sira kabeh bil Quran dadi fadle Allah niku cara mufalam rahmate Allah wong Islam gadah napa Al-Qur'an Zaman akhir rahmat ya dua i Jaluk rahmat artinya jaluk. Nah, zaman ulama buat nyuwun rahmati pangeran maknanya nyuwun faham Quran. Tapi nak umat Nabi zaman akhir nyuwun rahmati pangeran ini jaluk dua. Hmm. Ya Allah, ya Allah. Ya kok dua Ya Allah, semoga sepuro nais. Kemana mati dongano ingkana muksinan diper. Cara aku sing imami malah ingkana musi anse musian sih tak sebut nih nak musian kejinan sepuro nak ana apike nggih deling-eling Gusti Tadi fadole Allah nobo Islam buatin mboten yang fadole Allah nobo Islam rahmati Allah nih Quran walau la fadlullahi alaikum aibil Islam wa rahmatuhu lakum aibil Quran la tabak tini anut sira kabeh asyetona ing setan fima ing dalam perkara yang merukang perintah sapa setan kum ing sira di iklan mah kue anut setan sing merintahno kowe minal fawahisi kang yo ya iku perintah piro piro nopo kelean. Ya setan senengane merintah lah. Illa kecuali sing ora anut kowe iku muk sithik. atau kecuali sing ora anut setan muk sithik illa qalon Niki niku wis kula nopo bentuk baru wau ini kula nerang nopo Urip pusing optimis sing beda niki kula mau mawon. Lowi kan bola balik matur gitu. Saya tahu Anda punya banyak masalah. Iku sampean kondo ra kondo tetap ketoro, ketoro banget. Cek ekonomi, cek hati, cek macam-macam lah. Mun do bosen to di masalah? Napa dereng mun kulino? Mun blenger. Ah, berdamailah dengan masalah. Jadi sesuai kulino, napa? Ndak artinya gini ya. Kulo niku aslinya kulo sebagai manusia punya masalah dan punya problem yang saya yakin tidak bisa menyelesaikan. Tapi seba, saya sebagai ulama, saya harus seneng. Seneng itu perintah pangeran. Kadang seneng dia maksa. Kulo sebagai seorang bapak dia wedi sebenarnya anakku nang gak mapan, ya wedi wajar. Tapi itu sebagai ulama di mana? Justru karena kita takut tuh terus ngerti doif kita, ngerti lemah kita. Misalnya kulo saat ini di bucu, kulo ya yakin. Orang pegatan nganti mati ya yakin. Biar yakin umat barang mustakbal tidak ada yang tapi khusnudon naik kemarin baik-baik saja ke depan pasti akan baik. Yes ngono nonton urip wis ngono nonton Kalau saat ini jenengan seneng ya, ya roh. Jujur sampean gedeng mergo beda partai ya roh. Karena kalau kemungkinan gedeng perkara beda istihad itu kecil. Anda nandingi istihad saya itu us kaduan Jadi kemungkinan ngelawan istihad itu kecil. Tapi kalau merasa beda partai lebih tahu mungkin. Mergo kowe kono pengurus, aku mau pengamat. Kan kowe mesti ngene, aku sing pengurus, ibarat gak roh. Nah, padahal maknanya aku sing pengurus, aku sing entuk kowe rantuk. Tapi saya pastikan bahwa perintah seneng perintah Allah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika ya Ning ayat liya disebut fadkuru ala Allah la alakum tuflihun. Kowe nak kepengin seneng Allah iku eling-eling nikmat. Jadi misalnya kayak sholat, eh pokoknya eling mesti ditompong ngono. Nah contoh sholatnya merapati sah, yakin yakin ditompo. sebabnya kita itu sujud. Mulanya Dawei Hasan Asadili. uang sholat kok yakin ono taksir, yakin ada salahnya. Itu jelek sekali. Kudu yakin ono lah di sepuro pangeran, nah, cara Hasan Sadar Karena orang diterima Allah itu bukan karena benar, karena fadolih Kata menyoal-nyoal taksir itu setan. Misalnya wes sholat diri di setan sholat tem di tombol taora ikhlas taora wes sudah aku akhirnya uang wes sholat kesel. Bareng bar sholat kecewa. Mestinya habis sholat anda kan bilang alhamdulillah diterbir gelem. Sholat. Tapi gara-gara riduan setan kayak tadi sah apa ndak, tumak nina apa ndak, gak sempat kue muni alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya Coba sekarang saya tanya, orang-orang khusuk setelah sholat yang menghalangi ngomong alhamdulillah itu apa? Karena was-was gak diterima sehingga dia tidak sempat bilang Sementara orang-orang alim sing muamalah mbek pangeran happy husnuzon bar salat alhamdulillah kok ditakdir salat. Lu saya tuh tiap jam itu alhamdulillah. Mungkin tiap menit, mungkin tiap detik. Ya alhamdulillah saya selamat dari zina, alhamdulillah saya tadi subuh salat. Alhamdulillah kok iki duhur salat. Bar duhur aja ya, eling. Eling terus kula. Jadi kalau duhur sampai asar kowe eling, alhamdulillah kok ditakdir salat. Kayak apa? Nistanya saya kalau tidak ditakdir hari ini saya ditektir tidak zina kayak apa tersiksanya saya kalau ditektir zina besok syukur lagi karena ditektir tidak nyolong tidak korupsi padahal kita ini punya sekian nikmat yaitu ada sekian dosa yang kita tinggalkan mana gue khusuk urasan seneng nak khusyuk artinya khusyah sing koyok jawa ulama rapuh khusyuk jawa nih mau bekar beker cara bapak bekar beker tok khusyuk jawa nih mari mau bekar beker ora khusyah itu gak dilak dilo ora diomongi ora omong tapi atine tok ndi-ndi tua celok kiai duwi lu sawangane padahal atine tok ndi ora barbar aku wong parek pangeran roh kelakuane ngono iku Mulane kon seneng sampean tenanan ora iso. Kon gedeng ora iso wong kok gedeng wong golek ilmu. Seneng kelakuanmu lho cek ngono iku. Mulane dimareni. Iku setan kang. Innaman najwa minas setan. Tujuannya setan menolak liyah zunal ladina aman. Gue nara percaya aku. Tujuannya setan liyah zunal ladina aman. Ben wong mukmin iku susah. Nak susah ra cerdas, nak ra cerdas nguntungno wong kafir. Nak susah dadekno no rasukon, nak ra nguntung nguntungno setan. Lan innaman najwa minas setan. Liyah zunal ladina aman. Mulane rata-rata wong alim-alim sampean roh dhewe kados Mbah Mun senengane nggih Bapak Rian gak seneng gue. Pulau sering ketemu ngalim-ngalim tentang Medina atau Mekah. Gue seneng ya gue, guyon, Gue Ketemu ya gue. Akhirnya mereka ya bek masalah, jadi mau ngurep ya bek masalah. Lah aku raro sampai nunggu oh, khusuk pas-pasan ya, ibu ibu prihatin. Dan kamu menganggap itu sarana untuk takorum. Rawong guyon mang wong kok atas hati ini main guyon. Wis khusuk suudon goblok. Wah, sempurna. Pirang kombinasi lan Anda. Mun aku khusuk-khusuk dhewe ora usah suudzon. Rasulullah aja nak nyebut Allah, nyebut Rasul ya sopan. Sange senenge nak pidato sampai mimbari ku obah. Ku Nabi nak asik nyebut pangeran oh, happy nganti mimbari obah. Ya tama ya lu yaminan wa shimalan dengan hadis-hadis. Hatta aku nak sabar Rasulullah lan aqul innahu la yasarqa ketuaan Rasulillah. Wah, Nabi obah nganti ngono. Kok nang mimbari rubah. Ku Nabi nak sifati Allah sangking happy-nya itu, sangking asiknya itu ya tama ya lu yaminan Wes kau Kok nak jadi akeh ngoten. Lu nabi ku nak nang pangeran nganti ngono kok ngora kau kue khusuk menyebut awal dingin-dingin aja. Oh dasar geblek. Boy uang e seneng barang tapi pangeran wasik pangeran happy. Nyebut awal dingin. Panen wae alhamdulillah. Panen akeh, sekedek leles-leles. Waduh. Ya Allah, syukur kok ora iso cacah ya Allah, ya Allah. Tak lawan. Ini saya tunjukkan bahwa madzhab Anda itu salah. Terus-terus no hatimu bosok, tenan tak jamin. Karena saya tidak punya sanat seperti itu. Saya punya guru ya ceria, punya bapak ya ceria, punya bapak ya ceria. Rian bapak sering ngendikan ini kowe kula. Hak kena dicita-cita rakasil sing seneng. Iya era pangeran. Nah era kasil pangeran ra kasil lagi aneh. Wong pangeran kok dicita-cita gak kasil. Karena anak menuso raka kasil ya biasa wong apa menuso aja. Mana hmm, kula ya bolak-balik dicita-cita raka kesampean ya tenang mau. Menuso. Kok sampai di bojo elek raka kasil di bojo ayu tenang aja kan. Menuso. Kepengen di bojo riman jebule gak riman tenang aja. wong apa Malah arep-arep pengen di bojo nerima, lho ya ora iso kan. Apike ya ora nriman. di bojo nriman tambah melarat. bojo kereng ae mbok biarno apa menah. dan susah itu disebut khonnas makanya torekoh sadiliyah diantara aturannya wong kudu seneng itu termasuk khasnya torekoh nopo sadiliyah Kula waca nggih min syarril waswasil khannas. Kula waca nih teng hikam nomor 15 juz kali. Ndak sampean biar tahu bahwa fatwa saya itu serius dalam masalah ini. Ndak main-main. Nah sampean ratus ngaji, tetep rata syafaat itu rusak, rusak akhirat nih. Boten itu perintahnya pangeran kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Kudu ono senenge. Lho kula sering susah tapi sak kadare ora kok terus menerus ngene iki. Kula roh Kang teke wong susah be ora. Ora krana muka safa kan ketok, barang ketok kok muka safa barang. <laughs> Ora usah muka safa, barang ketok kok. Engko kula sing sak umur kula do tuwek-tuwek. Lho kok kok wis tuwek? Masa Gus digerus ekonomi. <laughs> Raine nganti rubah. Dari dari digerus apa? Bangun ekonomi setrika tapi kok <laughs> Dari iya, tua dini deh. Waduh. Nah, kalau wajah. Wakola saya Abdul Hasan ini nomor lima belas sekali. Mungkin nak sing di kitab digoleki. cok dua cok kira iso sanut Korok tu lelatan ini Abdul Hasan Asadili sing dadi nopo Sayyidu Sufia tenggini toreko nopo Asadili. Nah wong kene sadari Sadali Sadili? Sadari. Sadali ya, sadari. Sadili ya kena roh ya. Kula takoki, Gus, nak maca sadili tas sadili. Oleh kabeh. Lah piye Gus? Gak tau maca aktene <laughs> Geger, oh, wong kok nganggur Tirmidzi apa tur pundi? Ora tau maca apa aktene aku. Lho cara raktene kan jelas pilihan. ngaruh Mana aneh ngono kok dibakas. Penting pahami kok malah geger perkara jeneng. Denuri tak dinawari, padha ora ro, ora ro apa. Nak sarang kan Tirmidzi ya. Nak dhewe ana sapa iku? Tirmidzi. Kaya Ustukhri kan ana Istukhri. Ana sing maca Ustukhri. Sing beda-beda wae. Ana ah, nak Jilani, Jilani Kang Jilani lah Jawa, mesti Jilani Kang. Ana yae mergo Al Jilani. Bardasbah, Bardisbah. Khidir, Khadir. Khadir, ya ora ro <laughs> Ora ora aktene kok apa? Debat ngono. Wong nganggur. Min syarril waswasil khannas kan kul a'udzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas iku sapa? Dawe dawe Hasan Asadili, Al khannas alladhi waswisu fi sudurinas al jinnati wan nas faqilali syarrul waswasi waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu al hasanata wa yudzakiru ka afala ka asayiata. Jadi jenenge konas itu satu setan Singiling no sisi elem, no sisi apa? Makanya saya kemarin bilang, pas ngaji kemarin bilang, kita ini kehilangan jutaan mubalek, jutaan dai ilawah gara-gara wong khusuk berlebihan. Kon mulang agomo mom mergo zaman yang pondok tahu dosa. Kon dakwah ilawah eling gak gelem mergo ngrasa awake gak resik. Sementara orang-orang fasik enak saja menyebarkan kefasikannya tanpa canggung karena tidak punya perasaan seperti itu. Kita-kita yang soleh canggung karena perasaan. Pernah salah, macam-macam. Akibatnya kita kehilangan. Saya kan kemarin bilang, saya itu pernah pidato di dosen-dosen. Kenapa kita kehilangan dai? Di antaranya karena orang-orang soleh itu gak pede karena merasa pernah. Loh, justru orang soleh loh, kang sing pede. Yuk. Makanya saya sesalkan, mestinya orang soleh itu orang paling dai ilallah karena kesalahannya, tapi malah menarik diri karena merasa pernah. Padahal dosanya ya rata-rata ya tidak sampai zina, tidak sampai korupsi miliatan. Tapi setan itu pinter. khonnas itu pinter ya, sebut setan ini khonnas itu pinter. Misalnya kayak bar sholat, sing dielingno itu mau tumaninah tau orang, mau najis tau orang Padahal yang pasti adalah ketika ada sholat tadi berarti anta minas sajidin. Sajidin dipuji Allah. Ketika Anda sholat tadi berarti anta minar rokiin. Rokiin dipuji Allah. Mestinya kayak bar sholat langsung Alhamdulillah oh diparingi minas sajidin. Diparingi minas minar rokiin. Jelas Quran aturannya uang bar sholat itu Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa kunna linahtadia. Mulane nganti kulon keterusan jarang sholat bak diam, gue cek eling bar sholat, gue cek eling terus nak bar sholat. Nanti akhirnya rasulat sholat Ayo gak janut kulon. Makome beda, beda. <laughs> Makome pitu. Lah kecuali kowe wis gauke kaya kula. Wis mak wis gauke. Zauke kaya kula. Lah nah wis meskipun kemungkinannya 000, sekian persen. Banyak itu. Imam Sa'roni itu dulu pernah ketemu lama, karena agak-agak katoan cekak, katoan seperapat ya aneh pas itu. Jadi visa khilid bahri itu ada ulama katoan seperapat. Pokoknya sak ngisore dengkul sidik. Saroni amatir ini, Imam Sa'roni ketika itu masih junior, masih amatir, masih junior. Imam Sa'roni sing terkenal nih, sekarang Mizan Kubro. Gitu. Uh, dia diatinya seun piye ulama kelakuan itu. Bareng ndekne mlaku melaku ngerti ulama tadi itu Jalison fil hawa. Jalisun fil hawa, pokoknya iso terbang, jalisun fil hawa terus ya Sa'roni bilang gitu. Uang sing diadab, cah cilik kecangkeman mbek wong sepuh. Padahal Mas Harun tidak ngomong. Terus Terus akhirnya sinten uh, ulama tadi bilang, "Kowe ras sebab aku iso miber." Mboten. Ya mergo kelakuanku ngene iku mau, koyo wong awam. Umat Nabi macam-macam. Ora kabeh selalu sarungan. Ana misalnya kabeh ulama sarungan terus wong awam mak ngrasa gak umat Nabi. Mulane tak baturi, ala awam tak baturi. Aku iku baturi umat Nabi sing ngono-ngono. Ben ana sing mulang ana sing ngaji. Kabeh serbanan wong niku ora wani ngaji mbek serban. Ayo jus pura, jus pura maksudnya. Jadi banyak asal ulama loh. Gitu. Kalau ndak ulama ya pancen asli katokan tenan. <laughs> Pokoknya bangsa ulama itu asli kabeh. Ya misalnya ono wong ulama sering nih pasar jen ben koyo wong awam. Nak ora ulama ya asli awam. jadi <laughs> yo beda. Nah, Kulo nu asline maca kitab yo kadang salah guling-gilingan nak menungso. Ora, ora salah asli, nek nah, kaya salah tenan. jadi <laughs> kabeh ulama iku pancen guling-gilingan. Mulane Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran cek didhawuhi kri uka fala tansa. Tetep ono istisna illa masyaallah. Mergo Nabi yo menungso guling-gilingan. Mulane ono istisna illa masyaallah. Ini kan kadang lali yo ya tenang ae wong nabi kena kitab illa masyaallah. Cuma anak nabi langsung ngiling utawa sing lali pancen manso. Tapi yo ya giling ngilingan manusa tetep on istisna illa masyaallah. Lah oke lali tenan kan ora giling ngilingan popo. Yo pancen lali tenan maksud. Yo pancen ra eling tenan. Parah nek. Mereka kados kula nggih sering salah, tapi gue ngilingan linga Nek kowe salah tenan. Wong kula umpama salah nggih susah. Mari ujub, mari nopo. Sing darani waswas iku kowe iku dilalekno sisi altofahu al hasanata. Dilalekno sisi latifi Allah sing hasanah. Wa yudzakiruka af'alaka asai'ah. Ya mau misalnya ke sholat itu mau dilingno sisi kemungkinan tidak diterima. Tapi anda dilupakan bahwa anda ditakdir minas sajidir minar roki'in. Faham ya? Kalau sampean ngaji. piye ngaji rafaham lain lah ditakdir seneng ulama. Kayak apa kayak misalnya ngaji? Senajan tau yuk ya kowe kadang ngeluh, semua aja ngaji paham. Wis ra paham lah sing penting ngaji. Wis saya eling ngonone ae wis. Lan aku mbek malaikat sing rodok drengki yuk ya protes. Mergo ngaji ora paham lah Ya malaikat akhirnya Jibril. Kalau nak meni malaikat sing ngoten itu mboten Jibril. Awamul malaikah, malaikat kebanyakan. Bukan masyur, Nabi ngendikan innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna khilaqat dzikr. Allah itu di malaikat sentuh kamu kamu laku golek hilakot dikri golek halakoh nopo ilmu. Terus ketika sudah ketemu halakoh seperti ini halumu ila buhyatikum. Ayo ini ini yang kamu cari. Terus ngendikan Allah semua yang ngaji saya ampuni. Lalu malaikat itu orang yang protes ini. Tapi di antara mereka ada yang datang buat niat ngaji Gusti golek ikan cane. Baik <laughs> katut-katut raniat. Tapi Allah dawuh hum al qaumu la yasqa bihim jalisuhum Iku kaum wis tak niati apa wae anggere melokne kono tak sepuro dari pengen. Nah, mulane ngaji ora kudu serius, pokoke teko. Wis bengak-bengok, wis cukup wis teko bengak-bengok wis. Hadise jelas Allah jawab hum al qaumu sing la yasqa bihim jalisuhum. Jadi orang malaikat dari pangeran ngintikan di sepuro iso usul. Jangan semua atau Gusti itu ada yang niatnya itu gini. Iya malaikat itu repot banget. Oh nggak dirugikan bisa usul ngono barangnya lah apa. Akhirnya Allah jawab hum al kaumu sing la yasqa bihim jalisu. Mana masalah hadis apalah aku? Mana ana kiai dok nyorot ngaji lu gue kudu bener, klambine bener, guyune bener, lu gue bener kok repot. mana hadis sing salah itu sepuro Mana gue ora kakean syarat. semua ngaji, ngaji bar ngamuk, ngamuk ngamuk. Kue raja mau tambah apa? Apa aku tiap ngaji mending tenis e sakjane ngeten. Wah, malah. Malah apa? Pisau ya apa? malah malah sidik sithik Mulane orang takut, takok. Mulane orang ulama itu lucu. Enggak Nabi di akhlak papat niru telu. Enggak takut. kok orang niru papat pisang? Niat orang ngarai so aku menungso nabi ku nabi. Mulai sih sempurna ben nabi. Aku ora usah. <laughs> mau mau niate ora bakal apa? Kesampaian. Wong sempurna kabeh ditiru. Kula baleni malih. Wa yuqillu wa yuqallilu indaka zatal yamini wa yuksiru indaka dzatas shimal. Jadi setan itu akan meridu kamu supaya Anda menfonis bahwa banyak orang mukmin yang masuk neraka karena banyak yang salah. Seakan-akan orang mukmin yang masuk surga itu kecil karena banyak yang salah. Akhirnya kue dadekno suudon sampai orang-orang mukmin. Terusane ayat, terusane dawuh hikam, liya dilabika an husni dhani billah wa rasulih mbak Allah lan rasul didadekno kowe suudzon mbak Allah lan rasul Nah, yang Kanjeng Nabi sing nabi karuan kekasih pangeran jelas-jelas dawo mangkola la ilwa dakhalal jana Wa in zana wa in saraka. Senajan to tahu di masa lalu zana wa in saraka. Kok kowe terima umatimu Mlebu swarga syaraté ake. Semua amal kudu ikhlas. Alhamdulillah ngono wae. Kira sang rasa aku saleh aja justru muni di sepuro wis bukti ono Salah kok malah kowe bakal salah. Gue nak utek kok ora usah elek nemen-nemen, elek sing biasa, ora usah elek sing. Makanya akan salawan sampai mati. Piye wae istilah Quran nak wong wis apik fabasirhu. Basir nih yo ya diseneng. No. Ora usah berlebihan. Kulo lah nak cara nuruti hati kulo kulo ya sering, kulo ya sering nangis. Kulo nang ngarepe pengiran nggih sering nangis. Tapi kulo mboten nate nangis wedi mlebu neraka mboten nate. Kulo sering nangis iku Saat Gusti mati Nabi ndak nikmati munajat kayak saya. Ndak nikmati Quran kayak saya saat. Jadi nangis ulama itu beda, orang nangis rame-rame udin rokok. Neraka gampang makhluk. Kita liwat liwat ya, sing kan mlebu sapa? Aneh-aneh, wong pangeran ngutus liwati kowe kok malah. Lu dewe Quran kan wa imingkum illa waritu. Aku iku kok ben liwati Lah opo lu bubar. Ah, kok dawuh pangeran nomo ayate waritu kok wedakhiluha. Ah. Lah isem iya, lana aku maca wa imingkum illa waru kula seneng ya Allah matur nuwun Gusti kok mau liwat. Kowe malah peminat. Malah wis loh, roh. seneng ning terus. Lho iki dawuh Abdul Hasan Asadili lho mboten kula. Lho niki lho seksine kata murid Bapak Nago Safi karo Hani Bapak itu enggak ada tokoh toreko sering disebut kata sinten Abdul Hasan Asadili. Wis masyhur. Kula sering dipasiati Makanya saya itu karena dawuh beliau begitu saya itu paling banyak mengumpulkan makalah Abdul Hasan Asadili sampai makalah tentang nasabnya, silsilahnya, Nah hikam itu murid putu, seperti saya dengan Mbak Zuber Hikam sama Abdul Hasan Asyidi seperti saya dengan Mbak Zuber Murid apa? Putu. Jadi yang ngarang hikam murid Abdul Abbas Al Marsi. Orang semua cowok Mursi, bodoh raro, mau raro akten ya. Nah teng daerah mereka Mursi apa Marsi macam? Mursi, Mursi ya Jokono presiden Mursi, Indonesia cuma cowok Marsi. Barang presiden Mesir Mursi terus melok-melok, aku roh aku aneh wong-wong roh. sini di sini saya mau Al Marsi terus ono presiden Mursi terus rame-rame muni apa? Mursi aneh-aneh. Masa wong nek ning Mesir ora muni Asyuti lho, Asyut. Mergo roh daerahne kono ora ono Suyuti. Anane apa? Asyut. Nah, mulane saiki mulai cetakan sing anyar Al Asyuti perkarane isin dek wong daerah Asyut kok dadi Asyuti. Nah, aku serah kelakuane wong wis. Lho kula peneliti kula sering ketemu ulama Mesir, ulama. Kula nak gadah komunitas penerbitan itu kula sering ketemu dadi roh. Mesti kenal kula ora trimo pengamat salaman nyucup mboten kula kanca sak meja maksudnya. Ya sampean melok ora apa-apa. Kok sawangane iri. Jadi penerbitan sekarang itu punya komunitas internasional. Seperti Yusuf Kordowi dulu ya sering ke Jakarta. Anaknya sering ke Jakarta. Karena dulu ketika nerjemah Fikus zakat itu yang membiayai kan pemerintahan DKI ya, Jakarta. Itu orang-orang alim dipanggil. Nah, mereka belum tahu kalau ada alim, makanya nggak dipanggil. Sebenarnya gak, kalau tahu pasti dipanggil. Itu mereka keliru, nggak tahu itu keliru. keliru, keliru sekali itu. Orang-orang potensial nggak dipanggil itu keliru sekali. Keliru, keliru kan. Ibang ngira awakmu dan ngira Makanya tetap ketemu. wah Wahba Zuhaili sering rawuh. Ketika diterbitkan di Mizan ya Profesor Yakob disuruh ke mana? Syria wawancara. Itu kan wabah Zuhaili figur Islam kan diterbitkan di Indonesia. Itu yang biasanya kan narasumber itu di ada penerbit yang alim disuruh wawancara. E, wawancara apa istilahnya mu'dham mu'dhamu mu'dhamu mu'dhamul kutub di, di, di, disebutkan apa-apa. Jadi kita ngeditnya gampang. Saya tidak tahu kenapa Anda tidak dipanggil itu, tidak tahu sampai sekarang tidak tahu. Yo iya, Kang, mergo kowe makom wis dhuwur, wis it. wis it fin wujudaka fi ardil apa kumul wis. Makom wis mendem bumi ning kumul. Famana bata min ghairi dafnin la yatimu apa nataju. Dadi wis makome wis kumul wis. Ya wis dhuwur-dhuwur banget makom kumul. Tapi ya ambles banget. Jadi mereka itu ulama-ulama internasional sekarang itu punya punya komunitas karena rata-rata sekarang kan modern semua. Hanya modern mereka rata-rata nulis di penerbitan ya, nulis di apa? Di penerbitan. Seperti Habib Zain yang nulis di mana terus Said Muhammad di mana. Misalnya kalau beliau udah bisa putrani putrani biasanya ya, seperti Yusuf Kordowi, seperti ya. Tapi intinya mereka ketemu ketemu sama ulama. Kan ada ulama pondok, ada ulama penulis, ada ulama jalan. Nah, kulo niku termasuk rodok komplit. Pondok ya duwe, nulis naskah gak ada Pekerjaan tentang penerbitan gak ada Nah, niku kulo termasuk alhamdulillah terus kulo niku syukur banget. Bukan karena apa-apa, karena sering ketemu tuh. Jadi nopo seneng mawon seneng diskusi nopo. Terus kulo terus terusan Niki malah nih kula nak ngenyek niku buatan kulo asini, makili nih hikam. Jadi Bang Hekam darah ngenyian atau pulau darah ngenyian. Terus aneh gini saya baca betul. Kalau sama tidak percaya nanti lihat setelah di rumah. Fahdar hadal baba. Fakot uhidamin hukathirum nazuhat wal ubat wa ahlul jiddi wal istihad. Rata-rata orang ibadah tidak nyaman tuh orang zuhud, ahli ibadah, wa ahlul jiddi wal istihad. Walidali kolla anta jida zahida wal abida ilang makmudan khazinan. Makanya orang-orang zuhud, orang-orang sing ibadah seru susah banget li annahu alima annahu ta'ala tola bahu bil ubudiyah wa hamalahu akba'aha karena dia tahu Allah itu nuntut supaya dia benar wah akhirnya dia kangelan salah dewi dari sing dari Abdul Hasan Asadili salah dewi tapi kalau orang-orang alim cara pandang tidak seperti itu cara pandang begini kalau terus nanti Wong-wong alim itu kalau singkat al mutawakilina alim mereka orang sing tawakal yang Allah falidhalika lazimahum terus Wa ahlul ma'rifati billah alimu annahum khumilu minat taklifi amron aziman wa alimu du'fahum to du'fahum anhamli wal qiyam bihi mata wakalu ila nufusihim qala wa ta'ala wa khuliqal insanu dhaifa wa alimu annahum idza raja'u ila Allah hamala anhum ma hamalahum qala wa ta'ala wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbu jadi kalau orang alim makrifat salat itu susah untuk diterima susah justru karena susah Gusti kula dhaif Berhubung kulo doef, kulo suwon sholat ini jenengan sahno. Akhirnya mereka berdoa, jika amal saya tidak layak mendapatkan rahmat engkau, maka rahmat engkau yang layak mendapatkan saya. Faham ya Mas toh? Dungo niku. Jika amal saya tidak cukup an ablugo rahmataka, farohmatuka ahlun amtab luhoni. Faham ya? Jika amal saya tidak cukup poinnya untuk mendapat rahmat jenengan, rahmat jenenganlah yang sanggup mendapatkan saya. Jadi kita ini yang di rohmah, koyok kulo. Semua yang ada di sini SDM-nya tidak cukup untuk mencukupi anak istri. Tapi rahmati Allah no kue iso nyukupi anak istri. Wong kancaku sing nakal-nakal zaman ning pondok ku nak do cerita kula niku. Lah iya lho kula niku tiap diwes li bapak iku limang dino sentek. Saulan 30 dino. sing selawe dino, iku rezeki misteri. <laughs> Yo kok urip nganti puluhan tahun. <laughs> Berarti rezeki rasionalnya rak mau limang dino, sesi sesilawe dino. Ayo yang ngaji di sini paling rezeki rasionalnya malah mau tolong dino. Soalnya saya mau untuk satu saya bukan mau tolong dino. Urip aja, itu likur dino. Ya kok urip. Jadi cara pandang mereka itu yakin tidak mampu. Kemudian karena tidak mampu itu ditawakal noning Allah. Akhirnya fahamalahum akba amahamalah. Faro Farojau ilahi bisit kilajai fahamala anhum al askol Fasaru ilawah mahmulin fi mahifatil minan. Maka orang-orang mahlul ma'rifat ini berjalan ke Allah mahmulin, macam digowo, ditumpangno kendaraan rahmati Allah. Lah anak wong zuhud sing goblok, dekne niku gowo akba, gowo repote ibadah. Sing kon gowo sapa? <laughs> Jare kita pikir lho boten kula. Sing kon gowo sapa? Wong iso mahmulin tak hamilin, ah, engkek banget. Wong iso mahmulin ada. Mau sing protes kok maca dhewe hikam. Sak ngawur-ngawur kula jadi takbir. Sak serius-serius sama mesti ngawur. Nah, tak jamin. Ora ana kitabe fatwa pelang-peleng. Wong kula sing ngawur ngene nak fatwa golek marojak kok kowe sing sawangane ora ngawur. Buayane ngawiti fatwa ge. Ilmu niki saking pangeran nak bener saking pangeran nak salah saking kula. Suwati hati sing ngono. Gayane hati-hati ngawure tetep ae. Hati-hati wis pokoke wong seneng Allah lan Rasul, seneng fadhole Allah jadi hati-hati. Kowe ulama-ulama riyen, kau Imam Ghazali nak ngarang kitab, anggere wae dima alhamdulillah. Ngelereni nyifati Allah lillah iku wis ra iso. Wis wasik, Gus. Padahal ape ngarang bab khat. Saking wis isek. Dadi anggere muni lillah iku wis wasik nek nyifati sin. Allah. Kalau tahu betul, saya belajar ya ada hanya belajar kan sinau. Saya sinau itu tidak sekedar materi fakihnya kayak saya toharo itu tidak Bahkan keasikan beliau sama Allah itu saya pelajari. Beliau harus nyebut Allah itu keasikan allah Mensifati. Wah itu jenis isek tenan, kan? ulama tenan, waras tenan, jos kondang tenan. Paham ya? Jadi sebetulnya kalau kita sadar sholat kita ini rawan masalah, sodako kita rawan masalah. Justru itu gue sadar if terus nyuwun gusti amalku ora layak untuk rahmati jenengan, ngentuk no rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan layak ngentuk no kula. Farahmatuka ahlun antab luhun. Kon malah enak akhirnya niki disebut nggih. Fasoru fasaru ilawah mereka berjalan Allah mahmulin orang-orang ahlul ma'rifat mahmulin ditumpakno fi mahifatil minan taruhu alaihim binafahatil latif nah iki wal akhorun yang tadi zuhad mau mubatan wal akhorun saru ilawah hamilin li afqali takalif fatulazimuhum al masyaqqat wa tatulu bihim al masafat Wara kan. Rumah kamu sing ngomong aku tuh. Wawas ya nek dikeyakinan oh tak ancam tenan. Oh maca kitab tenan Gayamu enak fatwa hati-hati, tapi ngamurem. Mau tetep bang, ora ana tak bire omong pelang-pelang iku. Mau tak lawan tenan nganti sampean akhirat. Ngawur pangeran wis karuan Rahman Rahim lha opo ke ruwet. Fa insa lagi untuk fa insa adrokahum bilutfi. Fa'at bi bi'aidhi min syuhudi mu'amar dan syuhudi sabi kitofik lahum. Semoga-moga Allah kerso terus ditulungi. Nah orang semua repot tok. <laughs> nah, terus Wa amal kismu salif wa hum alladzina amat bi syuhudi ma minallah ilallah. Ha'ula hum ahdut tauhid. Jadi paling gak misalnya kue sholat. Saya ini bahas duhur. Ya Allah, Alhamdulillah jenengan paringi sholat. Wes yakin, nah aku sholat duhur kersane Allah. Bar sholat, wong yakin iku kersane Allah, hadiah ke Allah lah apa aku ngevaluasi sholatku wong mau kersane Allah. Bar sholat tuh ya yakin matur nuwun Gusti jenengan paringi sholat. Jadi gak tahu mikir sholatku, gak tahu. Kena mikir sholatku berarti ke Anania. Kowe sawangane nyumbang pangeran duwe penggemar baru rupane kue. Berarti sok jasa. Berarti kira ngiso makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kena yakin tenan yo bisuhu dimamina Allah ilallah haula hum ahlu tauhid wa dakhiluna fi midani tafrid wah niku serak kepikiran Kang Gus nah kula mboten seneng makam telu keduren kula sing pertama wae ahli ma'rifan lah sampean mau sing melayu hamilina li asqal <laughs> mulane babak belur ngene iki dadi aku sero Kang ora mbok terangno kora ini ketara wong babak belur ketara Mohon saya mulai saya yakin toh? yakin toh nama dam ini bener. Apa nggih dewi dewi? Mereka kau kayak itu oleh sali alimin, ayu lihat aliman apa? Oh, malah <laughs> ibu tangi juga ya, cocok. Gak tahu betul kayak kejulek barang. Ini kitab hikam juz kali nomor 15. Enggak, artinya sampean tahu gitu, bahwa Hasan Sadili itu punya murid yang terkenal guys si Wau sinten Abdul Abbas sinten Al Marsi napa Al Mursi terserah jenengan. Terus gak ada murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari sing aran napa kita. Dan kita, kita, kita, kita punya guru gak ceria, terus bangun gak ceria. Rian Mbah Hamid Pasuruan terkenal gak napa ceria. Mbah Hamid tuh bapak sering ngaji Mbah Hamid. Artinya ada tamu ya guyu asik, ada tamu ya guyon. Apa bukan mereka tidak punya ketakutan amale ra ditampa ya duwe Tapi mereka wis mahmulin. Sing nyoal tempora kowe hamili. Ya Ayo sak romong alim rata-rata ceria to. Wong alim lho. Wong ana sing parah kok bagi sri Oh, Mbak sri parah menan pidato. Yo nak mlebu swarga tak wari carane. Pokoke anggere pangeran muni salamun alaikum tibtum. <laughs> Kowe kudu muni thayyib thayyib. <laughs> Nak ora isi di sini aku. Lha <laughs> tidak wis bayang wong bus warga dene sing mimpin. Peran lho. Ayo Pak Leri thayyib thayyib. Nak ora aku sing isin. yang ora menaiki bisiri tapi kula sering diceritain tiang-tiang. Malasku ya. Mbak Khalil Bangkalan ya malah terkenal. Bakalan ono jari bapak nak cerita ono santri anyar menek ke atas kewetok wong isok tewel. Kuwaran tipe tuh poploki. Jadi ada Mbak Khalil sampai ngono. Kula lumayan ora tau ngetok sepeda. Sajane oleh, aku lo gebosi sepeda mbak iso. Jadi santri kon menek ke atas terus diketok kok. Ibu Malah Malahnya antar kiai do cerita Basim Mbak Khalil saking senine masyhur kan dari ceritanya Basim Masari pas Basim kecil cuan Basim Pak dikurungi eh, kurungan apa? Titik. Terus dikeplok. Eh cong cong udah jago cong. Yo ya ora ditafsirno. Mau wala-wale zaman bareng Basim dadi wong top wong lagi eling. Oh maksudnya jago iku ulama top. Tapi zaman itu mau digawe guyon tok. Lara kancane mangkel tafsiri berarti ke pite otak oh. Lah ya cara kena konco kasut ora ditafsiri jago ditafsiri. Ya koncone kan seangkatan kan cara ngenyek wani, kan Saiki wae wong rawani mergo Basim wis tuh se, cara dhisik, coro konco Paling kancane separo nak welelek ta welape. Jadi intine intine wali ini pangeran bisa ceria. Nggih dhisik nggih napa? Seria. Nggih kula suwun nggih. Nak kowe kuwatir atimu atas uga kakehan guyu. Wis kan guyu pas ngaji paling sak jam ning omah kan sering sumpek ana guyu. Dadi tak pikir porsi sumpek kamu tetap lebih banyak. Jamin. Ya misalnya kayak ngaji aku rong minggu pisan. Ngaji misalnya sak jam setengah. Ceria kan mau sak jam setengah. Di luar itu diluluh lantakan oleh ekonomi. Mulane cari bapak hake nak ngaji aja tenanan sing guyon ae. Wong-wong wis sumpek. Nah itu guyonnya, tapi apapun guyon saya, saya pastikan piye wae ciri utama wali iku la khaufun alaihim walahum ya. dan ciri utama setan iku inna najwa minas setan zunal ladzina aman ben wong iman iku susah nak susah ngeluh kadang-kadang nyerempet gak ridho, be kodok kodok Kulo serius dalam fatwa ini, sangat-sangat serius. Sama ndak harus sepersis saya, tapi keceriaannya sama. Bahaya, ampun. nih kulo nak sampean sumpek terus rasa sanggup nyafaati, wabet. Murko hamili nali askolit takalif. Nyarat kue kabutan. tapi nak wong-wong sing ahlul ma'rifah mahmulin apa? Mahmulin fi mahifatil minan. Mahifah ku nggon padi-padi minan, minan jamai minah. Pokoknya anane enak juga. Lalu kulo alhamdulillah ngaji gih happy mau. Kulo nak nuruti masalah gih kadang. Kulo sampai sekarang tuh baru nulis nopo kemarin saya ketemu lama banyak lah itu mau nulis Islam tengah karena sekarang ada ISIS ada liberal ada macam-macam kue tentang ekstremis menyerempet liberalisme pro liberalis mirip koyo wong komunis koyo wong kapitalis kan Alhamdulillah kita ini punya komunitas. Pertama komunitas penerbit kan, karena penerbit itu penting. Bagaimanapun orang kota itu taunya Islam itu kenapa bah? baca, karena mereka nggak sempat ngaji kan sampai. Jadi kalau kalau kita kompetisinya kalah itu ya ngeri. Ya ada ulama yang main di situ, ada yang lewat ngaji di pondok, lewat jadi torikoh macam-macam. Karena sing lewat penggemar kok sampean barang ini. Nah, tapi nak penggemar terus sampean sumpek kayak kan terus ketok. Mulane kula kagum. Abdul Hasan Asadi itu saya yakin jan wong alim tenan, wong roh Quran tenan. Setelah saya cari padanan fatwanya, saya ulang lagi, setelah saya cari padanan fatwanya memang seperti itu. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Terus tenang susah jelas Allah dawuh innaman najwa liyah zunal ladina Coba gara-gara kita susah itu berapa musibah yang kita dapatkan? Misalnya sampean ngaji kulo, kulo sebagai wong alim ngaji bek susah, ngenes, Sampai mungkin kan pikirannya. Gus Pak gak berkenan opo piye kok sawangane susah. Ono apa ya kok susah? Apa kurang untung? Kan malah bulat. Wong mari pikiran bareng kula guyon santai kan wis Pam mulai guyon sudah omah, lah kok lagi masalah mbek bojo kan gak masalah. Jadi wong susah aku bingung wong akeh. Gue ketemu konco susah pikiran konco ada apa ya sama saya begitu. Padahal aslinya ada BPKB ora kaitannya mbek tapi intinya itu sudah nyusahkan orang. Ya gue Dawi Abdul Hasan Asadali sing jenenge khonnas pokoknya yunsi ka altofahu al hasanah wa yudzakiruka af'alaka asai ya. tadi itu mantep guys, pokoknya saya dilatih. Ya susah sak kadari lah. Misalnya pas tagihan, wis pokoknya susah, bariku ya selalu naik. Sepiye menan nah pas tagihan kok seneng ya diguyu wong akeh. <laughs> Jadi pas. Pon ya yakin ya. Iya. ¡Era! ¡Era! ¡Era!